Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat sifatnya mulia, saya berdoa اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang terima. Allahumma amin. Para ikhwah sekalian dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, sebelum saya sebutkan tema, ada mukaddimah yaitu orang-orang ahlul bidah dan juga pengekor hawa nafsu mereka masuk ke dalam bidah disebabkan satu sebab yang paling dominan yaitu keliru bahkan condong salah di dalam tata cara atau metode beristidlal mengambil dari ada yang mereka mengambil sebagian dari mereka tinggalkan sebagian yang lain ada yang mereka berdalil tapi mereka tidak peduli mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ada mereka yang berdalil hanya dengan Al-Quran, tetapi meninggalkan hadis. Ada yang mereka berdalil tanpa pemahaman yang benar. Kesalahan-kesalahan ini menjerumuskan mereka masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Menjerumuskan mereka masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Nah, untuk itulah kita tidak ingin sebagai seorang muslim harus sunnah wal jamaah di atas pemahaman para salafus saleh tidak ingin kita masuk ke dalam jurang bid'ah, jurang kesesatan dan bahkan jurang kemusyrikan. Oleh sebabnya kita ingin pada kesempatan kali ini membahas tema yaitu metode ahlu sunnah dalam berdalil metode ahlu sunnah dalam berdalil apa saja metode ahlu sunnah dan bagaimana ahlu sunnah dalam berdalil tujuannya apa tadi agar kita tidak masuk ke dalam jurang perbuatan bid'ah ataupun kesesatan ataupun kemusyrikan sekalian. Karena orang-orang yang mengikuti perbuatan bid'ah entah itu mereka mengatakan adanya bid'ah sama ataupun mereka menolak sama sekali adanya perbuatan bid'ah dalam Islam mereka seperti yang saya katakan tadi keliru dalam memahami tentang bagaimana cara beristighlal? bagaimana cara pengambilan dalil. Sehingga akhirnya mereka keliru dalam beragama. Di antara cara beristidlal mereka yang keliru adalah seperti yang saya sebutkan, mengambil sebagian dalil, meninggalkan sebagian yang lain. Yang kedua, mengambil Al-Quran, meninggalkan hadis. Yang ketiga, menggunakan akal hawa nafsu dibandingkan mengagungkan nas-nas yang jelas. Yang keempat, masih banyak yang lain. Yang keempat, salah dalam memahami jadi Untuk itulah kita obati ini agar diri kita terjaga dari kekeliruan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu dan tema ini semua intinya adalah agar kita tidak salah dalam mengabdikan diri kepada Allah. Itu tentunya. Itu sebenarnya tema. Agar kita menjadi seorang muslim yang benar-benar diribai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya metode yang ya, tema yang kita angkat yaitu metode ahli sunnah dalam berdiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, metode sunnah dalam berdalil terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengagungkan nas-nas dan tunduk patuh padanya. Mengagungkan nas-nas dan tunduk patuh padanya. Yang kedua, yaitu bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Yang kedua yaitu bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga yaitu ini ngaji ya, ini bukan ceramah umum ini, ya, ini ngaji. Jadi bedakan, ini kita sekarang lagi dalam majelis ilmu menuntut ilmu, bukan ceramah umum maka harus cepat menulisnya. Yang ketiga yaitu kebenaran dalam memahami nas. Yang ketiga, kebenaran dalam memahami nas. Ini cara metode metode ahlu sunnah dalam berdalil. Saya akan kupas satu-satu cara tersebut. Yang pertama yaitu mengagungkan nas-nas syar'i dan dulu patuh padanya. Kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana seseorang benar-benar dia mengagungkan nas. Di antaranya firman Allah yang berbunyi surat An-Nur ayat 51 sampai 52. سبحانه وتعالى بالفرمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون أبيت Sesungguhnya pendapat orang-orang beriman jika diserukan kepada Allah dan Rasulnya hanya mengatakan eh, jika diserukan kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka mereka hanya mengucapkan kami mendengar dan kami tak mereka orang-orang yang beruntung di ya, ayat ini sifat orang beriman kalau diajak kepada Al-Quran dan Sunnah langsung dia istislam taat dan patuh. Mengagungkan nas Al-Quran ataupun hadis Rasul saw. Alaihi Wasallam. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari yang lain yaitu surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم tidak pantas bagi seorang lelaki beriman dan seorang wanita beriman jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara mereka memiliki pilihan dari perkara-perkara tidak pantas kalau sudah ada Al-Quran dan sunnahnya dan ingat dalam majlis ini saya sering mengatakan sunnah atau hadis Sunnah yang saya maksud adalah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata as-sunnah itu di dalam ilmu, di dalam firman Allah dan juga di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadulu ala arba'ati ma'ani menunjukkan kepada empat makna sunnah ajaran Rasulullah sunnah sinonim dengan hadis. Sunnah kebalikan dari bid'ah. Sunnah adalah derajat yang lebih rendah dari wajib. Itu empat makna. Yang saya pakai ketika saya ngomong di dalam kajian ini nantinya, kata-kata sunnah selalu terpikirkan kepada kita ajaran Rasulullah atau ajaran Islam. Jangan pernah berpikir sunnah adalah sholat sunnah, puasa sunnah, sebagai sunnah bukan. Sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Nah, orang beriman apabila baik laki-laki ataupun perempuan, jika Allah telah menetapkan sebuah ketetapan, tidak pantas bagi mereka untuk mencari pilihan lain selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Baik itu berupa Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari yang lain surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Artinya, maka tidak demi Rabbmu, tidak demikian, demi Rabbmu, kalian eh, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim pemutus keputusan di dalam perkara-perkara yang mereka berbeda pendapat di antaranya. Summalanya hidup fi ampusin harajan mimma qadai. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka sebuah rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu dan menerima dengan sebenar-benar penerima. Ini adalah manhaj, metode ahli sunnah dalam berdalil. Menerima apa saja yang Allah berikan. Menerima apa saja yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnahnya. Ini metode ahli sunnah di dalam berdalil. Entah itu sesuai dengan sains, ilmu pengetahuan, atau tidak sesuai, bahkan mungkin berbalikan Entah itu sesuai dengan adat kebiasaan atau tidak sesuai. Entah itu sesuai dengan royu, akal, logika, rasio manusia atau tidak sesuai. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan, telah memutuskan sebuah keputusan, maka tidak pantas untuk kita mencari pilihan lain. Yang ada pada diri kita adalah menerima dengan benar-benar penerimaan. Tidak boleh ada keberatan dalam diri kita. Ini cara berdalil yang pertama dari ahli sunnah wal jamaah. Cara penerimaan atau lebih tepatnya pengagungan nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para salafus soleh kita lihat bagaimana cara mereka. Saya katakan kan tadi bahwasanya metode ahli sunnah dalam berdalil adalah mengagungkan nas. Sekarang bagaimana kita ingin melihat bagaimana orang-orang salafus soleh mengagungkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ini masuk kepada subjudul yang pertama ya. Dan saya nasihatkan kalau di masjid ini harus ada papan tulis. Ya. Kalau ada boleh di kalau nggak ada selesai. Ada? Karena kita ini kalau ngaji, terutama yang mengaji sama saat Mukri bukan sekedar ngaji pengajian tematiknya. Kita itu belajar. Ya. Belajar agama yang kita itu seperti di sekolah. Yang kita itu seperti apa? Di sekolah. Ya. Perhatikan, karena di sini banyak pembagian. Kita katakan cara bermetode ahlu sunnah dalam berdaya. Yang pertama apa? Mengagungkan nas. Kalau saya katakan nas itu berarti dalil yang tegas dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang bagaimana orang-orang salafus saleh mengagungkan nas? Yang pertama, mengagungkan sabda sabda Rasulullah SAW mengagungkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa cerita, bahkan mungkin banyak cerita. Bagaimana orang-orang salafus saleh mengagungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan cerita yang pertama dari hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan baik-baik. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Imran ibn Husain fi rahbin minna وفينا بشير ابن كعب فحدثنا عمران يومئذ Abu Qatadah rahimahullah taala berkata, kami pernah di majlisnya Imran bin Husain. Waktu itu kami beberapa orang, sekitar 1 sampai 10 nanometer. Karena roh pun itu adalah kata yang menunjukkan jumlah orang tidak lebih dari 10. Wafina Musyir ibnu Di antara sepuluh orang yang hadir di majlisnya Imran bin Hussein tadi ada yang bernama Husyair Ibn Maka Imran pun pada hari itu meriwayatkan hadis kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-haya'u kulluhu khairun kulluhu atau qala al-haya'u kulluhu khair. Imran bin Husain radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sifat malu kebaikan seluruhnya atau sifat malu seluruhnya adalah baik. Dua hadis itu. Bushair bin Ka'ab yang ada di majlis itu mengatakan, "Inna la najdu fi ba'dil kutubi awil hikmati anna minhu sakinatan wa waqarun lillah wa minhu da'fun Wahai Imran, hadis yang engkau sebutkan tadi, oke okay, itu dari hadis Rasulullah. Tetapi kita mendapati di dalam kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab selain Al-Quran, dan di dalam tulisan-tulisan orang-orang yang hikmah bahwasanya memang sifat malu di dalamnya terdapat ketenangan, kewibawa, eh, kekhusyuan kepada Allah, tetapi di dalamnya ada kelemahan. Ini perkataan Bushair Ibn Ka'ab berarti bertentangan dengan hadis Rasul. Karena Rasul SAW mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Maka mendengar Bushair bin Ka'ab menentang hadis Rasulullah, paham penentangannya di mana? Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hayau kullu khair, sifat malu seluruhnya baik. Kemudian disebutkan oleh Bushair bin Ka'ab bahwasanya disebutkan dalam beberapa buku kita memang sifat malu itu baik ada ketenangan ada kewibawaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi ada kelemahan apa yang terjadi kepada Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis lihat pengagungan mereka terhadap nas lihat pengagungan mereka terhadap nas فغضب عمران حتى ihmarrat عيناه Imran bin Husain radhiyallahu anhu marah sampai kedua matanya merah. Wa qala la arani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fi Orang mengatakan aku tidak menyangka engkau aku bicarakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kamu menentangnya. Kenapa? Aku tidak menyangka kamu melakukan seperti itu. Kata Imran bin Musa. Fa'ada Imran al hadith Kemudian Imran Ibn Husain mengulang lagi mengucapkan hadis tadi. Al-haya'u khairul kullu. Sifat malu adalah baik seluruh. Al-haya'u kullu khair. Sifat malu adalah seluruhnya baik. Fa'ada Bushir. Ternyata Bushir bin Ka'ab mengulang lagi. Mengulang lagi. Mendengar hadis Rasulullah SAW. Faghabiba Imran. Maka Imran pun marah. Wa ma zilna naqulu fi innahu minna ya Aba Nujayd innahu la ba'sa bihi. Yani annahu laysa muttahaman bin bila Sampai Hussein untuk marah yang kedua kalinya, beliau terus-terusan marah sampai orang-orang yang ada di sekitar yang tadi berjumlah 10 orang mengatakan kepada Imran bin Hussein "Wahai Imran, tenang, ini musyrik adalah orang kita, bukan orang munafik. Wahai Imran, tenang, ini dia cuma salah kata. Lihat pengagungan Imran bin Hussein terhadap nas mas Rasul Sallallahu Harus marah apabila nas Rasul Sallallahu Alaihi ditentang. Ini bentuk pengagungan terhadap nas yang dilakukan oleh para salafus saleh. Cerita yang kedua, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Sebelum saya masuk kepada cerita yang kedua, saya pesan kepada ibu-ibu hadis ini dan juga kepada bapak-bapak menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sifat malu. Dan apabila ada anak ataupun istri kita atau suami kita mempunyai sifat malu, biarkan mereka mempunyai sifat malu. Jangan sampai dikatakan kamu kok malu banget. Lihat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al hayau Sifat malu seluruhnya adalah baik. Cuma di sana ada sifat malu yang tercela, ada sifat malu yang terpuji. Sifat malu yang tercela adalah ketika malu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Sifat malu yang terpuji adalah malu ketika ingin mengerjakan hal-hal yang buruk. Maka apabila kita punya anak punya istri, punya adik, kakak yang punya sifat mobil dan yang punya sifat mal. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u kullu. Artinya sifat malu seluruhnya adalah baik. Dan betapa banyak hal-hal yang di luar batas kemanusiaan, baik itu amoral, asusila, akibat hilangnya sifat Cerita yang kedua, bagaimana ulama salafus saleh mengabulkan nas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akum al-masajid idza sta'zannakum ilayha." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan kata-kata aku telah mendengar ini adalah salah satu kata dalam periwayatan hadis yang paling tinggi. Aku telah mendengar, berarti memang beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Nanti ada lagi hadatani, nanti ada lagi akhbarani. Yang paling tinggi adalah sami'ni. Aku telah mendengar dari Rasulullah SAW. Ada lagi lebih hadatani, Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku. Ada lagi di bawahnya akbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepadaku yang paling tinggi yang menunjukkan kedekatan dan kevalitan riwayat tersebut adalah ucapan sami'atu. Nah, di sini Abdullah bin Umar ingin menegaskan bahwasanya beliau memang benar-benar mendengar hadis tersebut. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yaqul Aku mendengar Rasulullah aku telah mendengar Rasulullah alaihi wasallam telah bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dannakum ilaihi." Jangan kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian untuk menuju masjid-masjid Allah. Hadis ini maksudnya adalah apabila istri kita ingin minta izin sholat berjamaah di masjid, menuntut ilmu di masjid, duduk di masjid, iktikaf di masjid jangan kalian larang. Ini hadis Rasulullah SAW. Jika kalian mereka minta ini, tetapi para sahabat dahulu mempunyai sifat ghirah, ghirah. Sifat apa? Cemburu. Ini perhatian kepada suami-suami semestinya menjaga para sahabat. Mereka mempunyai sifat ghirah, tidak dibiarkan istri-istri mereka sering-sering keluar masjid karena memang sholat di masjid berimaman dengan Rasulullah. Makanya mendengar hadis ini, anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Bilal, fakal Bilal ibnu Abdillah, wallahi lanamna'ahunna. Bilal bin Abdullah radhiyallahu rahimahullah taala mengatakan, demi Allah, aku kami akan larang istri-istri keluar rumah meskipun pergi ke masjid. Karena karena kenapa? Rasa mempunyai rasa cemburu. Agar tidak semiwuran kemana-mana. Agar tidak seenaknya kemana-mana. Maka bila dengan mempunyai rasa cemburu cemburunya Allah Wallahi lanamna'ahunna demi Allah bahkan bersumpah. Sungguh kami akan benar-benar melarang istri-istri kami. Apa yang terjadi Abdullah bin Umar ketika mendengar anaknya berkata seperti itu, fa'akbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban. Maka Abdullah bin Umar pun mendatangi anaknya dan mencaci maki habis-habisan anaknya. Kata yang meriwayatkan hadis ini, "Ma sami'tu sabbahu mithlahu qattu." Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mencela dengan celaan sejelek itu sebelumnya sama sekali. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallahi la tamna'unna." Abdullah bin Umar mengatakan kepada kepada Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam dalam beberapa riwayat Abdullah bin Umar akhirnya tidak membicarai Bilal sampai mati. Saking mengagungkannya hadis Rasulullah SAW. Ini contoh pengagungan bagaimana para salafus soleh mengagungkan hadis dari Rasulullah SAW. Contoh yang lain, Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. An Abdullah ibn eh, Mughaffal radhiyallahu anhu anna rajul ra'a rajulan min ashabihi yakhrif. Artinya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu beliau pernah melihat seseorang yakhrif. Yakhrif itu adalah pakai ketapel. Berburu pakai ketapel Kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan la tahrif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu atau qala yanha 'anil khabath Jangan kamu berburu dengan ketapel. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci atau melarang untuk melakukan pemburuan dengan ketapel. Fa innahu la yustadu bihi saydun liyasaydu Sesungguhnya ketapel itu tidak bisa mematikan hewan buruan. Wala yungka'u bihil dan tidak juga memberikan luka pada musuh. walakin yuksiru sirusinna wayat yaqa'ul aina. Akan tetapi yang namanya ketapel cuma bisa mematahkan gigi ataupun membutakan mata, tidak membunuh. Thumma ra'ahu ba'da dzalika yahbis. Ternyata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu melihat orang tersebut kembali setelah dinasehati malah main ke kafe lagi. Paham ceritanya? Ya, faqala maka Abdullah bin Mughaffal marah sambil sampai mengatakan kepada dia, "Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu aw yanha Wahai Fulan, bukankah aku telah memberitahukan kepada engkau bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pengagungan terhadap nas? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah membenci, membenci perbuatan main ketapel, berburu dengan ketapel, atau telah melarang. Akan tetapi engkau malah aku lihat masih main ketapel untuk berburu. Sungguh aku tidak akan berbicara dengan dalam waktu sekian sekian. mulia, kan? orang yang menghina nas-nas Al-Quran. Ini sebelum kita sampaikan nanti kepada saudara-saudari kita kaum muslim yang lain, kita dulu yang harus mengamalkan ini. Yaitu mengagungkan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain yang disebutkan di dalam kitab riwayat Imam Ahmad yaitu dalam kitab Al-Musnad An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini riwayat sangat terkenal. Bahkan riwayat ini yang sering dikatakan oleh sebagian uh, ulama. Tapi riwayat-riwayat tadi baru mendengar, betul nggak? Baru mendengar. Ini yang riwayat yang sering dikatakan mengagumkan Mas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji dengan tamattu'. Faqala Urwah ibn Zubair naha Abu Bakr wa Umaru anil mut'ah. Lalu Urwah bin Zubair seorang tabi'in mengatakan tetapi Abu Bakar dan Umar melarang berhaji dengan cara tanah tua. Faqala Abbas Lalu Abdullah bin Bukan begitu maksudnya. Mayakuluhu alaihi. Apa yang kau katakan ini? Kemudian orang tersebut mengatakan sekali lagi, Naha Abu Bakr wa Umar wa anil buka. Abu Bakar dan Umar melarang untuk mengerjakan haji dengan cara haji tamattu. Lalu Abdullah bin Abbas sebagai anhu mengatakan, "Arahum saya halikun. aku lupa Nabi lihat mereka akan benar-benar binasa. Aku mengucapkan hadis Rasul, dia malah mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar melarang begini-begini. bahkan sampai perkataan Abu Bakar dan Umar pun tidak bisa menandingi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian contoh pengagungan para salafus saleh terhadap nas-nas yang kedua yaitu mengoreksi kesahihan hadis. Apa kalau begitu? Me, apa ya? Memperhatikan dalam pengamalan sunnah. Itu dia. Memperhatikan dalam pengamalan sunnah ini bentuk pengagungan para salafus saleh terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau seandainya ada kata cara makan Rasulullah begini dan begitu, mereka akan benar-benar mereka praktekkan. Mereka perhatikan betul, benarkah Rasulullah SAW begini, benarkah Rasulullah SAW begini. Contohnya ya, perhatikan baik-baik. Dalam sebuah hadis yang disebutkan atau dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq Sa'id ibn Musayyib ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr aktsara min rak'atain. Artinya Sa'id ibnu Musayyib seorang ulama dikenal salaf saleh. Kalau tidak salah beliau adalah tabi'in tabi'in. Anna rajulan melihat seseorang yang sholat setelah terbit fajar, terbit subuh, waktu subuh yang kedua, fajar saja. Lebih dari dua rakaat. Yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk waktu subuh, beliau tidak mengerjakan sholat sunat kecuali berapa? Dua rakaat sebelum subuh. Itu toh tidak ada sunnah-sunnah yang lain. Makanya kalau kita ada misalkan rumah kita di sana, ada azan di masjid Imam Syafi'i. Pilih antara dua, mau sholat dua rakaat sebelum subuh di rumah atau sholat dua rakaat sebelum subuh di, di masjid. Ya, kalau seandainya sholat sebelum subuh di rumah, berarti nanti ketika masuk masjid cuma sholat tahiyatul masjid. Atau kalau seandainya sholat sebelum subuh di e, apa? Kalau masuknya ke dalam masjid setelah azan dan dia sholat dua rakaat sebelum subuh di masjid, maka dia hanya sholat dua rakaat sebelum subuh karena itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Karena itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Tidak tidak usah lagi dia sholat dua rakaat, kemudian setelah itu sholat dua rakaat tahiyatul masjid, setelah itu dua rakaat dua rakaat sebelum subuh. Tidak perlu. Sholat niatkan sholat dua rakaat sebelum subuh dan itu sudah termasuk apa? Tahiyatul masjid. Lagi pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan sholat setelah adzan subuh kecuali dua rakaat. Ditambah di seperti ini. Makanya Sa'id bin Musayyib ketika melihat orang setelah terbit fajar, setelah azan subuh, ada orang yang sholatnya lebih dari dua rakaat. Yukfiru fihi marukur wa sujudu panahan. Orang tersebut ingin memperbanyak sholatnya, rukunya dan sujudnya. Maka Sa'id bin Musayyib rahim, rahimahullah ta'ala melarang orang tersebut kalau habis azan subuh kerjakan cuma dua rakaat itu sunnahnya. Orang tersebut ketika dilarang mengatakan apa? Ya Aba Muhammadin yu'adzibuna Allah Allahu ala salat. Wahai Abu Muhammad, kurnia dari Sa'id bin Musayyib. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa saya kalau saya sholat? Maksudnya kalau saya perbanyak sholat, apakah Allah akan menyiksa saya? Paham? Padahal Rasulullah SAW mengerjakan sholat setelah adzan subuh cuma berapa? Ditendang oleh Sa'id bin saya jangan kerjakan sholat setelah adab itu kecuali cuma dua rakaat saja. Itu yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Orang ini malah membantah. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Maka dijawabnya, perhatikan. Jawaban dari Sa'id bin Musayyib. La, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Agar tetapi Allah menyiksamu karena tidak sesuai dengan ini namanya memperhatikan sejeli-jelinya ketika mengamalkan sunnah. <coughs> ya, ketika mengamalkan apa? Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cerita selanjutnya. Cerita yang disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Hayatul Awliya dan juga di dalam kitab al iqtisar Waqala rajulun lil Imam Malik bin Anas, "Ya Aba Abdullah, min aina muslim?" Dan sebagai pengetahuan, imam yang empat itu semuanya Abu Abdullah. Kunyanya Imam Abu Hanifah juga beliau Abu Abdullah salah satu kunyanya. Imam Ya Abu Hanifah enggak, Abu Hanifah enggak. Kebanyakan imam, bukan imam yang buat. Kebanyakan imam mereka kunyahnya Abu Abdullah. Imam Bukhari Abu Abdullah. Imam Muslim Abu Abdullah Imam Malik Abu Abdullah Imam Asyafi'i Abu Abdullah ya Imam Ahmad juga Abu Abdullah baik sekarang macam bos sekalian ada orang pernah berkata kepada Imam Malik bin Anas siapa Imam Malik bin Anas salah satu imam terbesar dari imam-imam ahlu sunnah wal jamaah imam yang berapa yang ke yang kedua, jadi yang paling tua itu Imam Abu Hanifah, kemudian selanjutnya Imam Malik, kemudian selanjutnya Imam Syafi'i, kemudian selanjutnya Imam Ahmad bin Ada orang berkata kepada Imam Malik rahimahullah taala, "Wahai Abu Abdullah, ini kunyah, wahai Imam Malik, min aina uhrim? Dari mana aku berihram?" Faqala Malikun Imam Malik mengatakan minzuna ilaifa min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zulhulaifah dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram? Di situ kamu berihram. Orang ini mengatakan lihat perkataan orang ini, uridu an uhlima min masjid min indil qabr. Wahai Imam Malik, aku ingin berihram dari Masjid Nabawi di samping kuburan Rasulullah. Dan Perlu diketahui yang belum ke Madinah, ini Masjid Nabawi 15 kilo dari Masjid Nabawi ke Zulhulayfa. 15 kilo. Kenapa saya katakan 15 kilo nanti karena berkaitan dengan kilo-kiloan itu. 15 kilo ya apa namanya Zulhulayfa tempat mitok untuk berikramnya penduduk kota Mekah, eh, kota Madinah ataupun orang-orang yang lewatnya kata orang tersebut, aku ingin berihram. Apa arti ihram? Ihram itu adalah masuk kepada manasik haji. Itu artinya ihram. Berniat masuk kepada manasik haji itu artinya ihram. Nah, aku ingin berihram bukan di mihrab tetapi di samping kuburan Rasulullah dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha fitnah. Jangan kamu kerjakan. Aku takut kamu kena musibah. Orang tersebut menjawab, "Wa ayu fitnatin fi Inna hiya amyalu azibu." Wahai Imam Malik, musibah apa yang aku dapatkan? Aku cuma menambah beberapa beberapa kilo saja. Beberapa mil saja yang aturannya aku berihram di miqat, tetapi aku tambah lebih jauh berimamnya di Masjid Nabawi. Itu pun bisa ambil kuburan Rasulullah. Musibah apa? Kenapa? Kayaknya tidak ada musibah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, wa ayyu fitnatin a'lamu min an tara annaka sababta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, musibah apa yang lebih besar? Ketika kamu melihat dirimu lebih mendahului kepada sebuah keutamaan yang mana Rasulullah SAW belum mengerjakannya. Artinya, kalau berihram di Masjid Nabawi itu baik, maka akan dikerjakan dahulu oleh siapa? Ini adalah musibah terbesar ketika kamu merasa sok tahu, lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau menyebutkan surat An-Nur ayat 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya ditakutkan mereka akan tertimpa musibah atau uh, um, um, ya musibah ataupun akan ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Kemudian cerita selanjutnya, cerita dari Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam al sini Sufyan bin Masruq Al-Thawri Dan cerita ini masih berkenaan dengan memperhatikan sebaik-baiknya ketika mengamalkan apa? Sunnah. Dan ini bentuk pengagungan para salafus saleh dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang antaranya cerita disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi Kata Sufyan Ibn Mas'ud al tsauri rahimahullah. Sufyan Ibn Mas'ud al tsauri mengatakan, ini setelah ta'ala Tahuk ke ra'saka illa bi azab fa'al." Jika kamu mampu Jangan sampai kamu menggaruk kepalamu kecuali dengan mencontoh sunnah maka kerjakan. Jadi sampai nyisir itu harus tahu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tata cara nyisir Rasulullah SAW. Saking mereka memperhatikannya dalam mengerjakan sunnah. Jadi ini termasuk pengagungan kepada hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi perkataan Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم يعتمدوه إلى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم kata Imam Bukhari rahimahullah para imam imam-imam para sahabat رسول Rasulullah mereka meminta saran dari orang-orang yang ahli di dalam perkara-perkara dunia yang mubah seperti perkara kesehatan bertanya kepada orang yang memang ahli kesehatan agar mengambil mana yang paling mudah yang mereka kerjakan. Tetapi jika telah jelas bagi mereka Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan melewati Al-Quran dan Sunnah tersebut dan tidak akan berpaling kepada selainnya karena ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh. Mereka ada hadis ya tentang lalat yang masuk ke dalam sebuah makanan. Ila wapa al kubabu fi ina'i ahadikum. Jika telah nemplok seekor lalat di berjalan cangkir atau piring salah seorang dari kalian maka hendaklah dia celupkan alat tersebut. Dalam perkara-perkara yang mubah awalnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam mereka bertanya kepada orang-orang yang memang ahlinya. Tapi kalau sudah ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan melalui nas tersebut karena mencontoh Rasulullah SAW. Ini bentuk pengagungan. Bagaimana mereka sangat memperhatikan mengerjakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran para ulama mengatakan di antaranya Al-Balbaha Al-Barbahari di dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza sami'ta rajula yat'anu 'ala al-athar aw yuruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala fattahimhu 'ala jika engkau mendengar seseorang menjela riwayat-riwayat hadis atau menginginkan atau menolak riwayat-riwayat hadis atau menginginkan selain riwayat-riwayat hadis maka ragukan keislamannya ragukan keislamannya dan jangan pernah kamu ragu bahwasanya dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah. Ya, ini pada ikhwan sekalian, itu pengagungan-pengagungan para ulama salafus saleh terhadap nas dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW. Sekarang metode ahli sunnah dalam berdalil yang kedua yaitu bersandar kepada hadis-hadis sahih bersandar kepada hadis-hadis yang yang sahih. Pada yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diperhatikan bahwa hadis itu bukan sandaran hukum yang kedua dalam Islam. Tetapi dia adalah bergandengan dengan Al-Quran sebagai sandaran hukum. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan Sandaran hukum dalam Islam Al-Quran nomor satu. Yang kedua As-Sunnah atau hadis Rasul. Ini tidak benar. Keliru. Sandaran hukum dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya salah satu metode cara ahlu sunnah dalam berdalil adalah dengan menyandarkan pendalilan kepada hadis-hadis yang sahih. Menyandarkan pendalilan kepada hadis-hadis yang sahih saja. Saya waktu di Madinah kita mempunyai dosen bernama Syekh Anis bin Qahir Al-Andalusi. Orang asli di Semarang, keturunan Semarang, tetapi lahir di Arab Saudi, kakek neneknya lahir di Arab Saudi, kemudian bapaknya juga sudah dari Arab Saudi, dianya sudah Arab Saudi, kemudian lebih bisa dan lebih bagus bahasa Arabnya dibandingkan orang Arab Saudi. Karena saking fasihnya. Beliau ketika ngajar di kampus saya masih ingat cara Al-Sunnah menghadapi sebuah permasalahan dalam agama. Kata beliau dengan tiga tahapan. Kata beliau dengan tiga tahapan. Yang pertama Yang pertama pencarian dari Cari dari Kalau ingin memecahkan sebuah permasalahan dalam agama, cari dari Dalil-dalil hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan. Yang kedua, mencari kesohihan dari Al-Quran jelas sahih, otentik dia. Karena kita terima secara mutawatir dari mulut ke mulut, dari mulai Nabi sampai sekarang. Tidak diragukan lagi. Tetapi hadis ini yang harus kita cari kesohihan darinya. Yang ketiga, talabu sehatil istidlal mencari pemahaman yang benar dalam berdalil mencari kesahihan dalam berdalil. Karena kadang ada orang berdalil dengan dalil yang dari Al-Quran, dalilnya sahih kalau begitu. Tetapi cara pendalilannya salah. Sisi pendalilannya salah. Maka kalau kita ingin memecahkan sebuah permasalahan dalam agama, ya lewati tahapan ini. Kumpulkan dalil dari yang ada dari Al-Quran, hadis Rasul. Yang kedua, yang lemah. Nah ini yang berkaitan dengan itu. Metode ahli sunnah orang Islam dalam berdalil adalah dengan cara menyandarkan pendalilannya kepada hadis-hadis yang sahih saja. Baru setelah itu mencari kesahihan dalam pendalilan. Karena ada dalilnya sahih tetapi tidak salah tepat. Nah itu gampangnya seperti bahasanya. Dalilnya dari Al-Quran, Tapi salah sopan. Apa contohnya Ustaz? Biar lebih tahu kita. Contoh. Orang-orang yang berzikir berjamaah. Berzikir berjamaah. Dengan dalil Ya ayyuhalladzina amanu kurullah Zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, oh ini kan banyak kata mereka. Jamaah. wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan Ini namanya dalilnya sahih, tapi pendalilannya salah. Tidak pada tempat. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Maka saya sering mengatakan, bahkan saya pernah tulis dalam eh, apa dalam website saya dakwahsunnah.com bahwasanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah tidak lebih dalilnya tiga. Yang pertama, hadis palsu. Jelas-jelas tidak bisa kita pakai. Yang kedua, hadis lemah. Jelas-jelas tidak bisa kita pakai. Yang ketiga, hadis sahih tapi salah penempatan. Dan itu banyak sekali contoh-contoh. Nah, ini tahapan dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam agama. Ya. Nah, di antara yang kita bicarakan metodologi cara ahli sunnah dalam berdalil adalah bersandar kepada sunnah-sunnah yang sahih. Kepada hadis dari yang sahih saja. Nah Ustaz, kenapa kita nggak boleh pakai hadis lama? Saya akan bahas. Ya. Dari dulu, kenapa bersandarkan hanya kepada hadis-hadis sahih. Apa dalilnya? Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa sunnah Nabi atau hadis Nabi itu bukan referensi hukum Islam yang kedua. Bukan sandaran hukum Islam yang kedua. Tetapi dia adalah bergandengan dengan apa? Al-Quran. dan sunnah. Bukan Al-Quran nomor pertama, kemudian sunnah nomor kedua, tidak. Apa dalil dari yang menunjukkan hal ini? Lihat Allah berfirman eh, sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya juga, maka sangat-sangat keliru setelah antum nanti mengetahui dalilnya, antum akan mengetahui kekeliruan orang-orang yang mencukupkan dirinya hanya dengan Al-Quran yang disebut dengan Yun Dan itu banyak di India ada, bahkan di Indonesia juga ada masalah. Tidak mau mengambil hadis, yang penting Al-Quran. Dan mereka punya dalil. Tibyana dikuli syekh. Artinya kami turunkan Al-Quran sebagai penjelas akan segala sesuatu. Al-Quran saja bilang sebagai penjelas akan segala sesuatu. Kenapa kita butuh yang dalil lain? Apalagi Al-Quran itu otentik, original, tidak ada uh, yang sahih, yang palsu, nggak ada. Sedangkan hadis masih kemungkinan sahih, kemungkinan lemah, kemungkinan palsu. Maka kita tinggalkan aja hadis. Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah. Mereka ada seperti. itu. Kalau kita ingin menjawab, bagaimana anda salat? Dalam sholat. nggak ada rakaat sholat. Ya, wudhu, eh, masih ada. Zakat, takarannya berapa, besoknya berapa, haulnya siapa, nggak ada. Ini namanya Quran dan ini disebut juga ingkar sunnah, kelompok ingkar sunnah mengingkari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para yang dirahmati oleh Allah, apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu wahai wa ma nahakum anhu Apa saja yang dibawa kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambillah dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian maka jauhilah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, salah satu cara berdalil kita adalah mengambil sunnah-sunnah Rasul. Dan tentunya yang sahih. Dalil yang kedua yang disebutkan tadi surat Al-Hasyr ayat 7. Dalil yang kedua surat An-Nisa ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'ir rasul Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia berarti telah taat kepada Allah. Inilah yang menunjukkan bahwasanya sumber referensi Islam itu dua. Al, eh, apa, apa, Sumber referensi Islam itu satu Al-Quran dan apa? Sunnah. Bukan Al-Quran nomor satu, Sunnah nomor dua kita. Ya, surat An-Nisa ayat 80, surat Al-Hasyr ayat 7. Yang pertama tadi surat Al-Hasyr ayat 7. Kenapa kita katakan bahwasanya sunnah Nabi jika sahih itu seperti ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Sebagaimana wahyu Al-Quran, begitu juga wahyu hadis. Karena kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsu kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Dan ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang liberal. Mereka menggerogoti, mengkritisi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita orang Islam, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan bersandar hanya kepada sunnah-sunnah yang sahih. Kalau orang liberal tidak. Mereka ini bahaya juga, ini musuh dalam selimut orang-orang liberal ini musuh dalam selimut umat Islam lebih berbahaya daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka menggerogoti simbol-simbol yang sangat diotentikkan, diagungkan, dimuliakan dalam Islam. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Kita kan selama ini menganggap bahwa Rasulullah adalah Rasulullah. Sabdanya wahyu. Mereka mengatakan apa? Rasul manusia biasa. Bisa salah, bisa benar, bisa marah, bisa sedih bisa sedang senang, bisa sedang e, resah. Maka perkataannya pun bisa dikritiki. Nah ini bahayanya. Berarti kalau sabda Rasulullah dikritiki berarti mereka telah menggerogoti salah satu pilar referensi Islam. Yang kita katakan tadi Al-Quran dan Ini pada poin yang hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat perhatian kepada mana hadis sahih, mana hadis lemah, mana hadis palsu, mana hadis lemah, mana hadis hasan, mana hadis yang sahih. Sangat perhatian. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Saya nasihati dengan baik-baik perbuatannya ada adalah nggak tahu sampai sekarang ada atau tidak. Jadi kalau saya melihat antum, siapa nama antum? Ah, Ismail. Melihat antum, kemudian saya tanya tanggal lahir, kemudian saya tanya sifat-sifat, kemudian saya lihat wajah antum, saya lihat postur tubuh, oh maka berarti surat yang paling cocok untuk antum adalah surat Al-Baqarah. Bukan karena beliau kayak sari, bukan. Ya. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah terdapat cerita Nabi Musa. Beliau orang yang tegar, beliau orang yang cocok untuk mendapatkan surat itu. Setegar Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Nah, itu banyak diamalkan oleh orang-orang elit ini. Kemudian kata saya, kalau begitu setiap orang ada suratnya bang. Iya. Setiap si ada suratnya, si ada suratnya masing-masing. Nah ini yang saya katakan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada Abu Bakar, kamu suratnya yang cocok di dalam Al-Quran ini, maka bacalah itu terus terusan. Kepada Umar, kamu suratnya dalam Al-Quran ini, maka baca itu terus terusan. Saya sebutkan dari dari, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kemudian beliau mengatakan di akhir mengatakan apa? Kamu ini di tekstual sekali orang, Pakai konteks lah, pakai konteks. Maka lihat situasi. Masa tekstual sekali. Nah itu pendapat orang-orang yang tidak suka kepada dalil. Cara berdalilnya al-sunnah tidak memperhatikan mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu, hadis yang lemah. Tidak asal dalil. Ya, ini juga perhatian kepada umat Islam Asal sedikit ada kuala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, sudah itu dalil. Mau dari kitab mana saja. Sering kan coba antum tanya orang-orang yang mengikuti perbuatan bid'ah. Tanya, dalilnya apa? Ah, dalil-dalil terus. Yang penting kan ulama kami mengerjakan seperti itu. Yang penting kan nenek moyang kami mengerjakan seperti itu. Yang penting kan kiai kami mengerjakan seperti itu. Kalau begitu gantiannya syahadatnya juga. Asyhadu anak kiai Rasulullah. Ya, ini ciri dominan yang sangat dominan dari cara berdalilnya ahli sunnah. Sangat memperhatikan hadis sahih. Bersandar hanya kepada hadis sahih dalam pendalilan. Makanya tadi saya sebutkan tahapan dalam memecahkan sebuah permasalahan. Cari dalil, kemudian uh, apa sih nama kalau memilah militer. Hah? Hah? Diseleksi, seleksi dari ya yang sahih kita ambil yang lemah kita kita buang. Kemudian setelah diseleksi dapat hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan permasalahan itu jangan dipakai. Baik, ikhwan yang Allah Subhanahu wa dan itu banyak terjadi terutama di dalam permasalahan-permasalahan fikih makanya ada anekdot kami dulu waktu saya dulu di Universitas Islam Madinah saya jurusan eh, apa namanya fakultas hadis orang kalau belajar di fakultas hadis itu cuma ngafal hadis nah hadis itu ribuan dihafal kemudian nafal perawi-perawi kemudian apa kesulitan sayangnya, kemudian baru nanti diambil hukum-hukumnya. Begitu cara belajar hadis. Sedangkan ada di sana fakultas syariah, fakultas fikih. Orang fikih belajarnya bagaimana? Ada permasalahan fikih, baru setelah itu disebutkan e, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, baru setelah itu disebutkan pendapat yang paling kuat. Itu bedanya belajar hadis dengan belajar fikih. Paham maksudnya? Nah, ada anekdot antara orang fakultas hadis dengan fakultas fikih. <clears throat> Eh, yang fakultas hadis tahu itu cuma bisa ngafal doang, tidak paham-paham terhadap hadisnya. Ya, emang kita cuma hafal banyak. Kamu itu juga cuma bisa menghafal doang, tapi tidak paham hadisnya. Coba lihat kami fikih. Meskipun kamu tidak hafal hadis, tapi kami paham. Orang hadis menjelang lagi kepada orang fikih. Kamu yang kuliah di fakultas fikih, kamu bisa cuma ya mengatakan permasalahan ini sekian pendapat. Biasa dalam dalam ilmu fikih begitu. Fil mas'alati masalah fil mas'alati thalathatu aqwal. Di dalam sebuah permasalahan ada dua pendapat. Di dalam tiga eh, permasalahan ini ada tiga pendapat. Misalkan di dalam permasalahan membaca makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam ada tiga pendapat. Satu, dua, tiga. Dalil-dalil setiap pendapat ini, ini, ini. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Sibulan. Pendapat yang kedua pendapatnya Imam Sibulan. Pendapat yang ketiga pendapat Imam Sibulan. Itu dihafal. Tuan fikih. Kemudian sebab terjadinya perbedaan pendapat kenapa? Karena begini dan begini. Tapi kata orang hadis Kalian bolehlah paham hadis, tapi kalian banyak dalilnya dari hadis-hadis lemah dan palsu karena kalian tidak tahu nelayan hadis. Paham ya? Nah, para ikhwan sekalian, dan itu terjadi kepada para imam. Imam asyafi paling paham terhadap fikih hadis. Tapi untuk periwayatan hadis, beliau lebih minim dibandingkan Imam Ahmad. Imam Malik lebih condong kepada periwayatan hadis. Makanya beliau mempunyai kitab Muwatta' Malik. Tetapi untuk pemahaman hadis tidak terlalu dominan. Paham Imam Ahmad mengumpulkan dua dua Ahli hadis banyak meriwayatkan hadis seperti dalam seperti dalam kitab beliau Al-Musnad dan beliau paham tentang fikih hadis tersebut. Nah, para yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ulama hadis sangat perhatian. Ahlu sunnah wal jamaah sangat perhatian berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Tercela sekali kalau berdalil dengan hadis-hadis yang palsu, ap, e, lemah, apalagi palsu. Mereka memperbolehkan meriwayatkan hadis lemah atau palsu hanya sebagai pemberian pengetahuan terhadap umat Islam. Makanya timbul kita-kita hadis seperti kitab Al-Mawdu'at yang dikarang oleh Ibnul Jauzi. Kemudian kitab ah, banyak hadis-hadis yang lama. Kemudian kitab yang kontemporer di zaman sekarang yang sangat e, nomi, e, apa namanya sangat e, luar biasa yang ditulis oleh Al Imam Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah taala silsilatul ahadith al dhaifah wal mawduah kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu yang berjumlah sekian jib 15 atau 16 jib sekian. Nah, ini banyak mas kalian Mereka sangat perhatian mana hadis lemah, mana hadis palsu. Ini adalah konsep berdalil ahli Saya beri contoh ya. Misalkan dalam bulan Ramadan, nanti mau masuk bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan saya bisa kesini lagi untuk memberikan kajian-kajian tentang Ramadan agar persiapan nanti. Tapi saya nggak janji. <laughs> Salah saya ngomong ya. Ceplosan. <laughs> Baik, para ikhwan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik itu. Dalam bulan Ramadan kadang-kadang orang mengeluarkan hadis seenaknya. Yang penting berkenan dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu rizqun minan Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sepuluh hari pertama rahmat, sepuluh hari kedua berkah, sepuluh hari ketiga bebas dari api neraka. Ini hadis lemah dan menulis hadis yang sahih. Berarti dia mungkar hadisnya. Kalau dalam bahasa pertinjuan itu orang letoy sudah letoy lemah itu melawan nepotisme. Meskipun tinju lah boleh ditontonnya. Jadi orang lemah kemudian menawar hadis yang sahih. Itu namanya hadis mungkar. Kalau hadis syar adalah hadis yang sahih tetapi dia menyelisih hadis sahih lainnya yang lebih kuat. Ini sudah lemah menyelisih hadis yang sahih. Itu namanya hadis mungkar. Nah ini contoh-contoh yang terjadi di masyarakat bahwasanya tidak diperhatikannya penyebutan hadis-hadis yang sahih Makanya salah satu uh, apa ya misi lebih tepatnya bahasa saya, salah satu misi ulama-ulama harus dimulai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan sebelumnya ulama-ulama hadis seperti Syekhul Islam ya sebelumnya lagi seperti imam-imam yang empat sangat memperhatikan kesahihan hadis dan di zaman kontemporer sekarang seperti ulama-ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala sangat memperhatikan hadis lemah tidak boleh dipakai. Apalagi palsu. Ini adalah metode al-sunnah dalam berdaya. Hanya memakai hadis-hadis yang sahih. Sekarang ada pertanyaan. Nah, sebelum pertanyaan itu saya ingin e, menyebutkan beberapa perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu tentang memperhatikan kesohihan hadis, memperhatikan sana, ya, e, bercerita pengalaman. Dulu ketika saya sebelum selesai kuliah di Fakultas Hadis, kita disuruh untuk mengoreksi sebuah hadis. Silahkan pilih hadis yang mana. Dengan dikumpulkan seluruh riwayat. Karena saya orang Indonesia, orang Banjarmasin, saya lihat apa kebiasaan orang yang terjadi dan mereka memakai apa. Saya saya memperhatikan waktu itu hadis tentang kunut subuh. Kunut subuh hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah alaihi wasallam diriwayatkan bersabda Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr hatta gharafat dunia Rasul SAW berburuk pada sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis dari Nah, ini kita kupas. Cara mengkupasnya bagaimana? Kita kumpulkan seluruh jalur yang ada dalam hadis-hadis dalam riwayat tersebut disebut yang nanti akan menjadi pohon-pohon sanat. Ya, pohon sanat. Ternyata dalam sanatnya semua itu ada namanya Abu Ja'far Al razi Dia seorang yang maju dan seorang yang lemah. Majul artinya tidak diketahui, lemah artinya lemah dalam periwayatannya. Entah itu lemah hafalannya atau yang semisalnya. Nah, pada yang sekalian, hadis ini lemah, akhirnya lemah, kemudian sampai dia menyelisih hadis yang sahih. Maka dia menjadi hadis bahasa saya hadis letoy, hadis mungkar. Hadis lemah menyelisih hadis yang sahih, hadis mungkar. Nah ini pada apa yang namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cara orang tahu ingin mengetahui hadis sahih, kita teliti satu-satu si bulan Si bulan ini bagaimana keadaannya? Si bulan ini bagaimana keadaannya? Si bulan ini nanti bagaimana keadaannya? Benar nggak si bulan ini bertemu dengan ini? Benar nggak dia pernah sejaman dengan ini? Jadi yang kita sekarang antum antum dapatkan dan kita baca sekarang, saya baca hadis ini sahih. Itu saat sudah kita dapat hukumnya saja. Ulama-ulama Duduk puluhan tahun hanya membicarakan satu hadis dalam kadang Ini kan nikmat Allah yang besar. Dan sepertinya memang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membuat agama ini menjadi tetap Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang mereka itu sangat telaten di dalam ilmu hadis. Ini para ekor sekali maka sekali lagi perhatikan sekarang saya ingin membacakan perkataan-perkataan para ulama ini tentang bagaimana memperhatikan syarat-syarat hadis. Di antaranya Muhammad bin Sirin seorang tabi'i terkenal. Disebutkan ini di dalam kitab e, Sahih Muslim dalam kitab muqaddimahnya. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzar fayanzur ila ahli sunnati fayauma hadithahum wa yunzar ila ahli bid'ati fala yawma hadithu artinya para sahabat Nabi awal-awal Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau tidak pernah bertanya kamu dapat dari mana, kamu dapat dari mana, sanatnya apa, nggak pernah nanya seperti itu. Ketika terjadi fitnah, terjadi fitnah ini maksudnya ketika Uthman bin Affan terbunuh, banyak orang-orang khawarij banyak timbul hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis palsu dan makanya para ulama mengatakan ulama hadis mengatakan salah satu penyebab timbulnya hadis palsu adalah karena bisa situasi politik, bisa ekonomi. Contoh timbul hadis palsu gara-gara ekonomi, tukang jualan terong tidak laku terongnya dia bikin hadis palsu. Man akala badinjan, barang siapa yang memakan badinjan terong, maka tidak akan pernah sakit selama setahun jadi kalau membicarakan hadis itu menarik, terutama sejarah perhadisan, kenapa sampai e, hadis-hadis uh, palsu keluar. Salah satunya adalah karena ingin menjilat pemerintah keluar hadis-hadis palsu. Salah satunya adalah karena ingin uh, apa keadaan ekonomi. Salah satunya juga dalam dunia pendidikan. Misalkan gurunya mengajar murid-muridnya tidak susah, e, susah diatur, dia keluarkan hadis palsu. Orang siapa yang berdiam ketika murid mengajar, maka dia akan mendapatkan ilmu sampai ke Ini harus palsu. Ya, ini pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah SWT Nah, ketika terjadi fitnah yaitu kematian Utsman bin Affan, maka baru para sahabat bertanya, Sambulana di jalan. Kamu dapat hadis dari mana?" Sebutkan sanatnya. Ini mereka sangat perhatian terhadap hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik rahimah atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah fi sahihil hadis syughlun an satini hadis yang sahih sudah menyibukkan menyibukkan kita dibandingkan hadis yang lemah Dan ada orang sering mengatakan ah tidak mengapa kita memakai hadis-hadis yang lemah yang penting kan ada pola Rasulullahnya, ada Rasulullah SAW bersabda. Maka jawabannya mudah. Kerjakan dulu hadis yang sahih, niscaya kamu akan tersibukkan dengannya sebelum mengerjakan hadis yang lemah. Betul apa betul? Ya, ini mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang lain yang dikatakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan لا ننظر إلى الحديث ولكن ننظر إلى الإسناد فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد jangan kamu lihat kepada hadis tapi lihat kepada perawi sanatnya sanat itu apa mata rantai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut jika kamu lihat sanatnya sahih maka jangan kamu ragu-ragu itu adalah hadis yang sahih kalau seandainya kamu melihat bahwasanya hadisnya tidak sahih maka jangan kamu ragu-ragu ya eh, Allah sanatnya tidak sahih jangan kamu ragu-ragu tolak hadis tersebut meskipun menggiurkan ini pada ikhwas sekalian bagaimana para sahabat Nabi Rasulullah anhu dan ulama ulama setelah mereka sangat memperhatikan hadis-hadis yang sahih sekarang permasalahan apa hukum berdalil dengan hadis lemah ya ini permasalahan sedikit apa hukum berdalil dengan hadis lemah Maka jawabannya pada Allah sekalian dalam di Allah Subhanahu wa taala pertama para ulama sepakat bahwa tidak boleh berdalil dalam hadis dengan hadis lemah dalam perkara akidah dan halal haram. Saya ulangi, para ulama bersepakat bahwa tidak boleh berdalil dengan hadis lemah apalagi sampai palsu ya dalam perkara akidah, keyakinan, pondasi dasar akidah Islam. Serta halal dan haram. Tidak boleh. Ini kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Paham ya, para sekalian? Untuk perkara akidah, akidah itu bagaimana? Keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, ya kemudian keimanan kepada sifat-sifat Allah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala keimanan kepada hari akhir Allah dan Qadar itu tidak boleh bersandar dengan hadis lemah apalagi palsu yang kedua para ulama berbeda pendapat dalam perkara bolehkah beramal dengan hadis lemah di dalam perkara fadhailul a'mal. Apa itu Ustaz fadhailul a'mal? Saya ulangi ya. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara bolehkah berdalil dengan hadis lemah dalam perkara fadhailul a'mal. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara bolehkah berdalil dengan hadis lemah dalam perkara fadhailul a'mal. Apa itu fadilul amal? Fadilul amal adalah hadis-hadis berupa motivasi atau hadis-hadis berupa ancaman. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha empat rakaat di awal siang yaitu waktu pagi maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan sampai akhirnya Barang siapa yang pergi ke masjid, maka dia akan didoakan oleh para malaikat. Barang siapa yang begini-begini, itu namanya fadhilul amal atau ancaman ancaman. Fadhailul amal adalah hadis-hadis atau perkara-perkara yang berupa motivasi ataupun ancaman. Nah, para ulama berbeda pendapat, bolehkah memakai hadis lemah di dalam fadhailul amal? Itu saja perbedaan pendapat di antara mereka. Sekarang kita bahas berapa pendapat yang terjadi di antara para ulama dalam perkara yang ini. Ya. Perkaranya apa? Yang diperselisihkan apa? Berdalil dengan hadis lemah dalam perkara pendapat yang pertama. Boleh sama sekali atau boleh sekali lebih tepat mana bahasa Indonesia mana ya? boleh sekali atau boleh sama sekali boleh sekali sangat boleh Rupanya ada banyak, banyak guru bahasa Indonesia. Ya. Sangat boleh berdalil dengan hadis lemah di dalam fadhilul amal. Yang kedua, sangat tidak boleh kebalikannya. Sangat tidak boleh berdalil dengan hadis lemah dalam fadhilul amal. Yang ketiga, boleh tapi dengan syarat. Boleh tapi dengan syarat. Dan untuk pendapat ketiga ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Apa syarat-syarat pendapat ketiga? Yang pertama, hadisnya tidak terlalu lemah. Hadisnya tidak terlalu lemah. Dalam artian tidak ada dalam sanad hadis tukang dusta. Kalau ada, Pak, ya, perhatikan sanad hadis itu begini. Sanad hadis saya ingin menyebutkan hadis sanad hadis ya. Ya, perhatikan syarat hadisnya. Ini di bawah Imam Bukhari. Paling bawah Imam Bukhari. Atau Imam Bukhari tidak ada yang lemah ya. Kita cari misalkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya. Guru Imam Tirmidzi. Guru Imam Tirmidzi. Syekhut Tirmidzi. guru Imam Tirmizi. Guru Imam Tirmizi meriwayatkan dari gurunya lagi. Saya Gusy. Ya, meriwayatkan dari gurunya lagi. Baru meriwayatkan dari tabi'in. Apa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Baru ke atas tabi'in, baru ke atas sahabat, baru ke atas Rasulullah SAW. Ini namanya sanat. Ini namanya apa? Sanat. Nah, tadi jumhur ulama mengatakan boleh berdalil dengan hadis lemah dalam fadailul a'mal dalam perkara apa? Eh apa? E, dengan syarat asalkan hadis lemahnya tidak terlalu lemah. Seperti hadis lemah yang yang terlalu lemah seperti dalam perawinya terdapat seorang yang kerdab tukang dusta bukan hanya berdusta tukang dusta nah setiap hari yang ada di dalam sanatnya seorang perawi yang tukang dusta maka berarti itu adalah hadis palsu bisa dipastikan seperti itu tukang dusta atau di itu berdusta. Maka itu bisa dipastikan hadisnya palsu atau hadis matruk, hadis yang sangat lemah ditinggalkan oleh para ulama. Ini syarat yang pertama dari pendapat jumhur yang mengatakan boleh beramal dengan hadis lemah. Boleh beramal dengan hadis apa? Hadis lemah. Tetapi dengan syarat hadisnya tidak terlalu lemah. Syarat yang kedua, hadis lemah tersebut di bawah pokok yang umum. Hadis lemah tersebut di bawah pokok yang umum. Ya, perhatikan. Misalkan keutamaan istighfar keutamaan istighfar begini begini begini seperti ada hadis yang berbunyi ada hadis juga cuma Abu dulu dapat hadisnya ada di ujung lidah saya min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan man aktsara istighfar Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin Pada siapa yang memperbanyak memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap keinginan jalan keluar. Eh, dari setiap keinginan ada solusi dan dari setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Ini hadis semua. Tapi dia di bawah keutamaan yang umum yaitu tentang keutamaan beristighfar. Menurut jumhur ulama, hadis tersebut bisa dipakai, yaitu memperbanyak istighfar. Ini contoh daripada syarat yang kedua, bahwasanya hadis yang lama tersebut di bawah pokok dasar yang umum dalam sebuah ibadah. Ya, ini contohnya dan itu syaratnya. Syarat yang ketiga, tidak boleh mempopulerkan hadis tersebut. Kalau ingin mengamalkan silakan tapi jangan tidak boleh dia berkeyakinan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan hadis tersebut. Nah, ini kan aneh. Ya, diperbolehkannya mengamalkan hadis lemah dalam dalam masalah apa? Fadhailul amal. Nah, pendapat yang benar mana? Wallahu a'lam. Pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua. Sangat boleh yang pertama, sangat tidak boleh yang kedua. Apa alasan pendapat yang kedua sehingga kita ambil pendapat yang paling benar? Bahwasanya pendapat kedua sangat tidak boleh memakai hadis lemah. Dalam bentuk apapun dan tidak ada syarat. Lemah apapun tidak boleh dipakai dalam fadailul amal, apalagi dalam halal haram, apalagi dalam akidah. Apa dalilnya? Apa atau apa alasan kita menguatkan pendapat ini? Pendapat yang kedua, satu kalau kita bolehkan beramal dengan hadis lemah walau ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini apa? Untuk apa kalau begitu mencari faedah? Ini hadis sahih, ini hadis lemah, ini hadis palsu. Untuk apa? Toh semua bisa dikerjakan, silahkan aja kerjakan. Gak usah dicari lagi hadisnya. Yang penting ada pola Rasulullah kerjakan. Nah, maka alasan kita menguatkan pendapat yang kedua adalah tidak ada faedah mencari kesahihan hadis kalau kalau begitu. Ini kalau saya kajian di hadapan orang awam yang belum ngaji repot. Ya. Yang belum saling duduk di pengajian kan repot. Makanya pembahasan seperti ini khusus pelajar-pelajar penulis ini yang nanti bisa mengamalkannya di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat dengan bahasa yang mudah. Baik yang kedua, hadis lemah disebut dalam bahasa Arab al-dhaif, al-hadithu dhaif al al dhaif Wal hadithu dhaif min qabilil mardud. Hadis yang lemah dikategorikan sebagai hadis yang ditolak. Jadi kalau kita perhatikan hadis itu ada hadis yang makbul, ada hadis yang sahih. Ya, ya apa? Ada hadis yang makbul, makbul, ada hadis yang ditolak. Ya, ini saya dulu kita eh, kita jadi dokter. Ini tulisannya begini. <laughs> ada hadis yang makbul, ada hadis yang ditolak. Hadis yang makbul, hadis sahih, hasan, sahih bilaihi, ini hasan bilaihi. ini Hadis yang makbul, diterima. Hadis yang ditolak dalam bahasa Arabnya Jangan kasih nama anak mardud. Nanti ditolak terus. Tolak lamar, tolak Ya. Hadis yang ditolak di antaranya al hadis dhaif, hadis yang lemah. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ilmu kaedah, ilmu hadis, itu ada pengklasifikasian hadis. Al hadis min haitsu qabulihi wa raddihi Hadis ditinjau dari diterima atau tidaknya ada dua. Hadisul makbul wa hadisul mardud hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis makbul, hadis hasan, hadis hasan bighairi, hadis sahih, sahih bighairi. Hadis yang ditolak, hadis dhaif, hadis mungkar, hadis syar, hadis matruh, hadis murdad, hadis terus bawah. Nah, itu kalau belajar ilmu masalah hadis seperti itu. Ya. Nah, ini hadis hadis dhaif dikategorikan dalam ilmu masalah hadis termasuk hadis yang ditolak dalam bahasanya pak. Itu alasan yang kedua. Makanya kenapa kita mengamalkan hadis yang mardud yang ditolak? Tolong dia statusnya ditolak. Alasan yang ketiga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik tadi atau oleh Abdullah bin Dina, eh, Abdullah bin Mubarak fil hadis fil sahihil hadis syughlun an sabilihi. Artinya apa? Hadis yang sahih sudah menyibukkan daripada mengamalkan hadis yang lemah. Coba, antum coba Amalkan hadis sahih itu 24 yang belum cukup. Sudah kecapean kita. Ya. Bagaimana ditambah dengan hadis-hadis yang yang lemah. Nah, ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, banyak adalah dari hadis-hadis lemah. Sebab yang ketiga. Eh, sebab yang yang keempat atau alasan yang keempat. Baik, sudah kita bicarakan tadi metode berdalil ahlu sunnah yang kedua. Apa? Bersandar kepada hadis-hadis yang metode ahlu sunnah yang ketiga dan ini terakhir sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Metode ahlu sunnah dalam berdalil yang ketiga adalah memperhatikan kesohihan pemahaman terhadap dalil. Memperhatikan kesohihan pemahaman terhadap dalil. Jadi ahlu sunnah ketika berdalil dalam sebuah permasalahan agama bukan sekedar ini ada dalilnya, ini hadis sohih loh, bukan. Hadis sohih benar nggak diletakkan dalam permasalahan ini? Paham maksud saya? Ini loh hadis sahih, tapi benar nggak hadisnya diletakkan dalam masalah ini? Seperti tadi zikir berjamaah. Kalau kita pakai kaidah mereka, itu kan umum kan mereka. Allah berfirman kepada wahai oh, orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan banyak. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Berarti boleh berzikir berjamaah. Kalau begitu kita pakai juga semua kalau begitu saya pakai perkataan Anda sekarang. Semua bentuk yang jamak kita kerjakan secara bersama-sama. Seperti contohnya, fakihu ma para minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah kalian seluruhnya. Perempuan dua, tiga, empat. Berarti seluruh dari kita berjamaah nikah dua dulu. Baru satu. Nikah tiga dulu baru ini nikah empat dulu baru satu ini salah memahami dari paham ya para ibu sekalian ini bapak ibu saudara saudari Pak Ibu yang akhwat rahimahillah wa ya. maka cara berdalil metode ahlu sunnah dalam berdalil yang ketiga itu memperhatikan kesahihan pemahaman terhadap Artinya dalil ini pas tidak benar tidak dalam permasalahan ini? Ya, coba perhatikan. Contoh eh, apa? Sekarang permasalahannya, Ustaz bagaimana kita mengetahui bahwasanya pemahaman kita itu benar? Ini permasalahannya. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya pemahaman kita itu benar? Perhatikan baik-baik. Sebelum saya mengungkap bagaimana kita mengetahui pemahaman kita terhadap dalil-dalil itu benar, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau eh, I'lamul Muwaqqi'in Sihatul fahmi wa husnul qasdi min a'wami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'abdi. Bal ما ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما perhatikan baik-baik بل هما ساق الإسلام وقيامها عليهما وبهما يأمن العبد من طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم artinya eh, kebenaran pemahaman dan kebaikan dalam tujuan dua hal yang merupakan nikmat Allah terbesar atas hamba-hambanya. Pemahaman yang benar, tujuan yang baik, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya Bahkan kata beliau, dia ada tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba dibanding lebih utama dan lebih agung dibandingkan dua hal ini. Ini nikmat Allah terbesar. Pemahaman terhadap dalil. Yang kedua apa? Tujuan yang baik dalam memahaminya. Makanya kita dalam uh, saya sering mendengar ceramahnya Al Ustaz Badru Abu Yahya, Allah taala, beliau sering mengatakan semua orang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Sampai saya hafal perkataan itu. Betul kan? Semua orang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Semua orang mengklaim bahwasanya dia berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Tetapi klaim itu, pengakuan tersebut hanya akan sebatas pengakuan apabila Al-Quran dan sunnahnya tidak dipahami dengan secara yang benar. Ini kekeliruan para pengekor-pengekor hawa nafsu dan anu bid'ah yang membuat bid'ah kita di masyarakat gara-garanya pemahamannya salah. Ya, pemahamannya salah. Seperti misalnya ada orang ada hadis kalau tidak salah riwayat Imam Abu Daud hadisnya tadi malam saya sebutkan innal mu'mina idza laqiyal mu'mina sallama alaihi thumma safahahu تناثر خطاياه kama يتناثر al عن الشجر أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Artinya orang beriman jika bertemu dengan orang beriman lainnya lalu diucapkan salam lalu mereka berdua salaman maka akan gugur kesalahan-kesalahannya sebagaimana daun-daun gugur dari pohon tentunya ketika musim gugur keutama mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu dengan orang beriman. Nah, ada orang memakai hadis ini, dia pakai bahwasanya setiap habis salam sholat, kita salam-salaman. Ya, kita salam salaman. Hadisnya sahih, tetapi pemahamannya apakah benar pemahamannya? ini yang jadi permasalahan. Nah, bagaimana kita cara mengetahui pemahaman hadis, pemahaman Maka ini kita bahas sekarang. Pemahaman terhadap sebuah nas dengan pemahaman yang benar akan kita dapatkan dengan cara yang pertama satu memahami dengan pemahaman para sahabat. Kapan kita memahami Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar? ketika kita apa memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Nah, pertanyaan timbul, kenapa generasi sahabat yang dipilih? Bukan tabi'in, bukan tabi'ul tabi'in, bukan pemahaman imam yang empat. Ada yang bisa jawab? Eh, kalau ada yang bisa jawab lima, saya kasih lima puluh ribu. Enggak ada yang merah semua ini. Satu, lima ya. Ya. Karena Al-Quran turun dibaca di zaman mereka. Satu. Yang kedua, jangan sama-sama, jangan sama-sama. Ya, jangan Pak. Yang kedua, sahabat mengetahui persis perilaku Nabi Muhammad SAW? Sahabat e, sangat mengetahui perilaku Rasulullah SAW. Yang ketiga, Pak. Oh, ini kolektif Lagi-lagi. Nah, ketiga. Sahabat langsung menimba itu dari Rasulullah. Sama, sama dengan yang kedua. Jamin masuk surga, sahabat dijamin masuk surga. Coba. Di luar. Sama. Saya sebutkan saja, maksudnya. <laughs> Nah, dengan membabi buta. Asal hajar, asal tidak mau salam, asal apalagi kalau saya pakai celana seperti ini, baju seperti ini, Ustaznya cuma celanaan gitu. Langsung dia hajar. Nah, tidak mudah mengeluarkan orang dari agama Islam, tidak mudah mengeluarkan orang dari dari prinsip eh, ahlu sunnah wal jamaah tidak mudah. Lihat saja di zaman para sahabat Nabi. Sangat sedikit sekali orang-orang yang dinyatakan sebagai pengikut-pengikut kesesatan. Orang munafik bisa dihitung dengan jari. Agak masuk Pak ke dalam mandor Banyak yang ini Pak, yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bermudah-mudah si fulan ahlu bid'ah, si fulan ini, si fulan uh, hizbi, si fulan jangan bermudah-mudah. Kalau kata saya Syekh Saleh Fauzan, lisiyasati ahluan. Politik itu orang yang ahlinya punya masing-masing. Yang tidak berpolitik jangan masuk menjadi politikus. Ya, yang sibuk di dalam berdakwah, kita sibuk kan lagi di dalam berdakwah. Ajari umat bagaimana taat kepada pemerintah. Ajari umat bagaimana mendoakan pemerintah. Ajari umat bagaimana kita menjadi orang yang soleh. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Itu kesibukan kita. Ada pun masalah politik itu ada ada ukurannya masing-masing. Jangan sampai kita Masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza musida al-amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Jika sebuah perkara diletakkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat datang. Nah, pada yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang ketiga tadi apa? Mereka adalah pelaku sejarah. Mereka tahu sebab turunnya ayat ini bagaimana, sebab keluarnya hadis Rasulullah SAW itu bagaimana. Yang keempat, apa tadi? Mereka adalah orang-orang yang Hah? paling paham terhadap tujuan syariat, tujuan dari turunnya Al-Quran, tujuan dari turunnya ayat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Tidak mungkin orang-orang yang diridhai oleh Allah pemahaman agamanya buruk. Mereka adalah orang-orang yang apa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agamanya buruk. Itu sebab lima kenapa kita mengambil pemahaman ketika kita ingin berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya tidak heran setelah ini Rasul Shallallahu Wasallam masukkan aja lagi ya. bisa jawab. Tapi pada yang sekarang, makanya tidak heran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata sebagaimana perkataan beliau disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Man kana minkum mustamnan muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, ingin mengambil tauladan, maka carilah tauladan pada sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat kenapa? Para sahabat yang paling pantas kita contoh pemahaman agamanya, tata cara beragamanya, fa innahum kanu adarra hadhil ummati Mereka orang yang paling baik hatinya dibandingkan umat Islam seluruhnya. sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Sebab yang ketiga, wa aqalluha taqallufan, takallufan, orang yang paling sedikit berpura-pura dalam beragama. Yang keempat, wa Kelima, wa ahsanuha halan dan orang yang paling baik keadaannya qaumun ikhtarahumullah taala li suhbati nabiyyi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya fa'rifu lahum fadlahum maka kenali keutamaan para sahabat wattabi'u afi atharihim dan ikuti Ikuti riwayat-riwayat mereka. Fa'innahum akanu alal hudal mustaqim. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Makanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah sangat membenci siapapun yang mencela satu sahabat pun. Sangat membenci. Kenapa? Karena sahabat merupakan pilar untuk memahami ayat Al-Quran Dan saya bisa pastikan, apabila ada orang memahami agama, nas dari Al-Quran, atau hadis Rasul tanpa pemahaman para sahabat, pasti sesat. Atau minimal kurang sempurna. Itu pasti. Makanya timbul perkataan para, para ulama, laukana khairan la sabakuna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, niscaya para sahabat Seperti misalkan contoh dan ini eh, kadang-kadang kena getahnya kerajaan Arab Saudi <laughs> Me membuat kubah-kubah di kuburan. Itu bukan kebudayaan Islam. Dan itu bukan dalam bahasanya turos atau khazanah Islam bukan. Ya, membuat kubah-kubah di atas kuburan. Datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditambah dengan Syekh Muhammad bin Saud Akhirnya penguasa dengan ulama bersatu dan kita harapkan juga kepada pemerintah sekarang mudah-mudahan lebih pendekatannya kepada para ulama. Akhirnya negara makmur kemudian hal-hal yang menyimpang dari agama Islam dihilangkan. Di antaranya dulu di kuburan bagi banyak kubah-kubah seperti saya nggak tahu di Samarinda ada kuburan-kuburan keramatnya. ada banyak. Nah seperti itu kalau dibaca Banjarmasin sudah jangan Tanya. Ya, sebab itu bukan budaya Islam. Maka kita katakan, laukana saya maka ini. Kalau seandainya itu baik, misalnya para sahabat Nabi Rasulullah Maka melakukannya dahulu. Sebelum kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling terbaik pemahamannya terhadap agama. Ya, mereka adalah orang-orang paling terbaik pemahamannya terhadap agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita berpemahaman-pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka sekali lagi saya katakan tadi tercela sekali dan sangat dibenci sekali oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah siapa saja yang menghina sahabat di antaranya kelompok Syiah mencela Aisyah, mencela Abu Hurairah, Ya, ini tercela sekali. Dan bahkan mencela sebagian besar dari sahabat-sahabat Nabi. Yang tidak mereka cela cuma bisa dihitung dengan jari mungkin 6 sampai 7 saja. Ini para ya, ikhwan. Kenapa? Karena apabila sahabatnya tercela, berarti Nabi yang bersahabat dengan sahabat ini sebenarnya juga apa? Tercela kan pemikirannya seperti itu. Ini para ya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan perkataan menarik juga dari seorang Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau ini kalau tidak salah ulama abad antara ke-7 ke-8 apa ke-9 di antara itu ya. Fal ilmu nafi'u min hadhihi al-ulum kulluha dhabt nusus al-kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur 'an as Ya. Ilmu yang bermanfaat seluruhnya ada pada perkataan ini. Yang pertama, memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, memahami maknanya, dan membatasi pemahaman makna terhadap Al-Quran dan Sunnah hanya dari pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini para ikhwas kalian dari mati Allah Subhanahu Makanya tidak heran setelah ini Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahu, thumma alladziina Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Aku dan para sahabat. Kemudian setelahnya zaman para tabi, kemudian setelahnya zaman para tabi. Yakin Pak. Ini sebenarnya kata cara beragama Islam itu sangat mudah. Ingin seperti ingin diridhai oleh Allah, contoh orang yang diridhai oleh Allah Siapa mereka? Para sahabat. Sudah tidak perlu kita bikin-bikin yang baru. Capek bikin-bikin yang baru. Kemudian standar kebaikan untuk sesuatu yang baru itu atas dasar siapa? Makanya saya sering mengatakan kesesatan orang yang mengerjakan perbuatan mengada-ngada atau bid'ah di dalam agama itu adalah di setiap daerah beda-beda pelaksanaan bid'ahnya. Ya, contoh orang yang melakukan pembacaan surat-surat ketika mayat meninggal atau ketika kematian seseorang. Ketika kematian seseorang. Satu hari, dua hari, tiga hari. Lihat cara-caranya cara pasti beda. Dari mulai masing sama balik papan sangat tak pasti beda-beda. Ya? Ada yang uh, eh, salawat dulu, ada yang baca Yasin duluan, ada yang baca Al-Fatihah duluan, ada yang baca Fatihah empat, Tahu Fatihah empat Fatihah empat tuh Al-Fatihah, Wallahu a'lam, Wallahu a'lam, Wallahu a'lam, Fatihah 4. Ya, mereka menyebutnya Fatihah empat. Ada yang tahlil duluan, ada yang tasbih duluan. Tidak ada yang Beda dengan yang sesuai dengan sunnah. Lihat dari mulai ujung barat sampai ujung timur dunia, sholat lima waktu manusia, ya itu saja waktunya. Gak ada yang sholat ke enam waktu. Sholat duhur ya empat rakaat, ya empat rakaat. Kenapa? Karena semuanya sesuai dengan sunnah. Pasti satu kalau sesuai dengan sunnah. Anda pun yang tidak sesuai dengan sunnah, maka pasti berbeda Ini salah satu contoh kalau seandainya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Ya cukup kiranya Itu yang bisa sampaikan Alhamdulillah selesai kajian kita Apa tadi judulnya? Metode Ahlu Sunnah dalam berdalil Jujur, judul itu baru saya dapatkan ketika tadi setelah kenal Innalhamdulillah Saya bingung dari rumah dari kalian mikir judul apa yang cocok Karena biar mudah dipahami Kalau saya pakai judul Manhaj istidlal ahli sunnah. Enggak apa-apa. Maka zaman sekarang ini harus mencari kata-kata yang mudah dipahami oleh umat. Cara ahli sunnah dalam berdalil, kan? Mudah dipahami. Orang sudah oh, bagaimana caranya? Lalu kita kupas. Maka jangan sekali-kali pengajian di sana terutama saya pesan kepada Ustaz Mukri adalah Allah Taala cari tema-tema yang mudah dipahami oleh umat. Ya, jangan memakai kata-kata Indonesia yang apa Arab yang di diindonesiakan, apa Indonesia yang diarabkan. Hmm, Seperti di Samarinda kemarin, fitnah akhir zaman. Paham apa fitnah akhir zaman? Fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Apa? Apa? Menarik bagaimana? Makanya saya ganti pada waktu itu. Godaan-godaan terhadap manusia di akhir zaman. Mana enakan? Bisa dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua jelas. Dan tujuannya sama. Saya paham apa maksud fitnah. Dan tapi kalau kita kupas dalam bahasa Arab, fitnah itu ada sepuluh maknanya. Fitnah ada artinya kekafiran. Fitnah artinya musibah, fitnah artinya goncangan, fitnah artinya ketidakstabilan, fitnah artinya dibakar dengan api neraka, fitnah artinya artinya e, bala, fitnah artinya huru hara, fitnah artinya kegentingan dan macam-macam. Arti fitnah. Lah kita mau yang mana ini? Belum lagi dalam bahasa Indonesia. Yang fitnah artinya adalah menuduh tanpa bukti lebih tidak paham lagi lah. menuduh tanpa bukti di akhir zaman itu namanya Indonesia yang diarahkan ya ini Pak Eva sekalian maka cari bahasa Indonesia yang benar dan baik ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Allah alam sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah Nah, jika ada pertanyaan, kanan dulu. Ibu-ibu mungkin bisa pakai kertas ya. Ada pertanyaan? Oh ya, karena pertanyaan-pertanyaan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Tunggu Bu mau diambil pertanyaan ini. Ya, pertanyaan baru masuk satu kepada saya. Bagaimana hukumnya bekerja di pemerintahan yang melarang sunnah Rasul berjenggot dan celana gantung atau tidak isbat? Mohon solusinya. Maka jawabannya ya sesuaikan dengan kondisikan dengan sunnah insya Allah akan diperbolehkan ya insya Allah akan diperbolehkan sesuaikan dengan sunnah minta minta baik itu dengan cara dalam ataupun cara luar minta izin saya berjenggot karena sesuai dengan sunnah Rasul kalaupun tidak diizinkan seperti misalkan saya tidak tahu katanya di eh, beberapa kepolisian tidak diperbolehkan dengan jenggot ya dengan memakai jenggot itu nggak memakai dengan berjenggot maka eh, apa kalau terjadi tidak diperbolehkan maka saya hanya bisa mengatakan man yattaqillah yaj'al lahu makhraja bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar Allah nah silakan sini tidak apa banyak ada yang bisa disampaikan Eh, bismillah pertanyaannya bagaimana solusinya kalau kita punya hutang jumlahnya hanya sedikit hutang sisa dagangan yang lamanya sudah sekitar 24 tahun tapi si pedagangnya minta dibayar dengan harga yang sekarang yang harganya sudah 10 kali lipat saat mau dibayar dengan jumlah yang dulu dia tidak mau katanya kami telah me mema memakluminya atau seperti itulah pertanyaannya Ya, yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah berhutang dengan hutang jumlah e, dengan mata uang yang sama, tetapi harga mata uang di zaman sekarang tidak sama dengan harga mata uang di zaman dahulu. Maka jawabannya selama mata uang yang masih ada, meskipun yang harganya sudah 10 kali lipat di zaman sekarang, maka tetap saja dibayar dengan harga mata uang di zaman dahulu. Ya, apa harga eh, dengan hutang seperti di zaman dahulu. Misalkan saya beri contoh, satu juta sebelum moneter tidak sama dengan satu juta setelah moneter. Betul apa betul? Betul ya. Dia berhutang pada tahun 90-an sebelum moneter. Satu juta itu sangat luar biasa banyak. Maka sekarang satu juta tidak ada apa-apanya. Ya. Mungkin sekali belanja mungkin orang dapat satu juta, cuma dapat sedikit. Sabun-sabunan kecil gitu ya, saking mahalnya barang maka saya katakan selama mata uangnya masih ada masih ada maka pada saat itu tetap dibayar dengan mata uang dan sesuai dengan uh, harga yang yang terdahulu karena mata uangnya masih ada beda kalau seandainya mata uangnya tidak ada habis mata uangnya negaranya hancur mata uangnya diganti maka pada saat itu disetarakan dengan harga sekarang wallahu a'lam dan saya akan berusaha menjawab dengan secukupnya tidak terlalu panjang lebar ya. Gimana kalau kita sudah terlanjur kredit mobil sementara saya nggak punya uang kas untuk melunasi dan kredit mobilnya masih lama. Kami mengkredit mobil karena butuh kami punya anak banyak. Tidak perlu diceritakan punya anak banyak. <laughs> Yang penting kredit mobil kan selesai. Maka jawabannya ya saya ingin eh, apa, mengklarifikasi ini jangan-jangan salah pemahaman kredit yang dilarang itu kalau terjadi tiga pihak tiga pihak bukan kredit antara si penjual dengan pembeli bukan itu boleh saya membeli rumah dari bapak si bulan namanya Joni saya kredit pembayarannya itu boleh ya karena kenapa saya kreditnya kepada penjualnya langsung kepada pemilik rumahnya langsung yang tidak boleh itu adalah ketika ada di pihak ketiga yang dia statusnya sebagai badan finansial, badan keuangan. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya saya berarti dihutangi oleh badan keuangan tersebut, nanti saya menyicilnya lebih besar dari hutang saya. Itu sebenarnya. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Dan nanti saya ingin salahkan oleh orang satu Kalimantan Timur. Jangan salah paham. Meskipun saya tadi mengkredit rumah itu dengan harga yang lebih mahal daripada bayar kas tidak tidak lagi masalah. Ya demikian, Allah Nah kemudian kalau memang kredit mobil ini memang dengan tiga pihak berarti riba, solusinya bagaimana Ustaz? Maka jawabannya eh, cepat-cepat dilunasi. Kalau seandainya tidak punya duit maka tetaplah bayar, tetapi jangan sampai ditelaskan atau jangan sampai ditunda-tunda karena akan bertumpuk-tumpuk lagi riba. Cepat-cepat dilunasi sesuai dengan kemampuan. Saya ingin melunasi cepat Ustaz, tapi tidak ada yang mengutangi saya. Ini permasalahannya. <laughs> Anda berhutang kepada saudara Anda, Anda tidak dipercaya bagaimana berhutang kepada orang. Jadi ketika ada uh, Ustaz menjelaskan tentang bahaya riba dan segala macam. Ustaz kalau kita tidak minjem ke bank, kita mau minjem di mana? Maka saya katakan tuh oh, ada teman anda di samping yang kaya, di samping lagi kaya lagi, di samping masalahnya sekarang anda dipercaya orang atau tidak? Itu masalahnya. Ya berarti sementara eh, semestinya kita ini bangun kepercayaan untuk diri kita terhadap orang lain. Apakah percaya kepada kita atau tidak? Allah Bagaimana hukum harta haram seperti yang kita dapatkan dengan unsur riba di masa lalu? Dan bagaimana solusinya Ustaz? Nah ini problem mem membersihkan harta haram. Maka jawabannya tergantung harta haram yang didapatkan dari dengan cara bagaimana dulu. Kalau seandainya harta haram yang dengan menggolimi orang, maka sebenarnya dia harus meminta halal dari orang tersebut. Kalau seandainya harta haram tersebut tidak e, tidak terdapat keboliman terhadap orang lain, maka dia beristighfar kepada Allah. Kemudian seperti harta riba misalnya, dia dapat harta riba. Maka pada saat itu dia tidak mendolimi orang. Kan? Kalau seandainya dia menabung dengan riba saja, artinya dengan tambahan uang, maka dia harus memilah ini. e, uang saya yang asli berapa, yang dapat ribanya berapa itu jangan diambil ataupun diambil boleh di, di, di, di, diberikan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslim yang dihinakan oleh kaum muslim seperti jalan, pembuatan WC atau yang sebisa Ini cara berobat dari harta haram. Jadi harta haramnya apa dulu ya? Apa hukum gaji dari seorang yang bekerja di instansi pemerintahan daerah namun sering keluar kantor pada saat jam kerja? untuk kepentingan pribadi seperti mengantar anak sekolah, mengantarkan istri ke sebuah tempat dan semisalnya. Maka jawabannya ya yang pertama bertobat dari ini karena ini adalah dosa karena mengambil harta tanpa kebenaran karena orang yang bekerja dengan pekerjaan tetap misalkan from 9 to 5 dari 8 sampai jam 5 dia sudah menjual waktunya misalnya yang menjual waktunya maka jangan gunakan pekerja jangan gunakan waktu itu kecuali untuk bekerja dengan pekerjaan yang memang dia mendapatkan gaji dari itu yang saya sarankan pertama bertobat dari hal itu yang kedua kalau sudah ya dia melakukan hal itu maka dia harus e, meminta hal dari eh, orang-orang yang di atasnya jadi atasannya walaupun dengan umum Pak, maafkan saya Pak, atas mungkin saya selama bekerja, saya kurang-kurang. Pokoknya Bapak maafkan aja deh, tinggal itu aja maafkan. Sudah itu sudah cukup insya Allah. Ya, itu sudah cukup. Seperti misalnya kita waktu SMA, bukan saya, contoh, seorang waktu SMA misalkan ngambil permen di warung, kemudian sesudah dewasa dia sadar itu salah. Cara cara minta maafnya bagaimana? Kalau seandainya dia datang kepada wah, eh, pemilik warung tersebut, dia sebutkan, wajib saya pernah ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini, maka mohon maafkan saya sebentar ya, saya manggil polisi dulu sebentar. Akhirnya kita bermasalah. Ya, lebih baik dia mengucapkan secara umum dan itu diperbolehkan. Minta halal secara umum. Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Man kana li akhihi indahu madlamatun falyatahallal minhu al-yawm." Ya, barang siapa yang dia mempunyai kezaliman untuk saudaranya, maka dia hendaknya minta halal pada saudaranya tersebut pada hari ini. Minta halal. Ya, minta halal meskipun secara umum. Minta halal. Misalkan datang ke, ke warung Pak Haji tadi, Pak Haji yang di warung, Pak Haji, mohon maaf ya selama ini mungkin saya salah-salah pada Pak Haji atau apa, saya pokoknya mohon maaf. Pak Haji cuma memaafkan saya sudah cukup Pak. saya pada saat itu Pak Haji bingung, maaf apa nih? oh ya saya lagi cukup deh ini sudah cukup ya Allah Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah boleh menggunakan dana dari Basnas Untuk membangun sekolah di jembatan masjid Basnas itu apa? Amil zakat Maka tidak boleh Zakat itu digunakan Diberikan kepada Asnaf Kesanani Delapan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat Misalkan kita ngasih zakat, saya ngasih zakat ke panti asuhan. Maka hukumnya lihat panti asuhan tersebut, apakah di dalamnya ada orang fakir, miskin, apakah di dalamnya ada orang yang terlilit hutang, apakah di dalamnya ada orang budak yang ingin memerdekakan dirinya, apakah di dalamnya orang yang e, musafir kehabisan bekal, apakah di dalamnya ada orang yang berjihad di jalan Allah, baru boleh. Kalau seandainya kita kasih ke fakir miskin, eh, ke yatim piatu, panti asuhan yatim piatu di tetapi mereka adalah anak-anak yatim yang kaya-kaya. Cuma dididikkan karena tidak ada orang tuanya sudah. Dan yatim itu Allah. Yatim itu definisinya anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik, belum dewasa. Belum balik. Itu yatim. Kalau sudah dewasa bukan yatim lagi namanya. Ya, sudah dewasa Pak. Ini Pak Ikhwas ya, sekalian Allah Pak. Jadi tidak boleh untuk sekolah, jembatan, rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan bagaimana akhlak dan kewajiban bagi muslimah, istri agar bisa mencapai surganya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan menjadikan baiti nanti Maka ini ada tiga, ada dua pertanyaan. Yang pertama, menjadikan seorang wanita mencapai surganya Allah kalau dia dilihat dari statusnya sebagai seorang suami maka jawabannya uh, kewajiban wanita yang paling utama taat kepada suami taat kepada suami tentunya ketaatan ini dengan dua syarat taat tidak dalam maksiat yang kedua taat tidak dalam menggugurkan kewajiban terhadap Allah dan sang suami juga jangan sampai terlalu pede dalam perkataan seperti ini. Misalkan seorang istri pernah curhat ke saya, Ustaz, masa saya disuruh taat kepada suami? Katanya, kata suami saya, sudahlah istri itu diam saja, manut saja sama suami. Memang permasalahannya kenapa bu? Permasalahannya Ustaz, suami saya dia di media sosial ketemu teman lamanya, pacar lamanya, jadi LDK, cinta lama belum kelar. Ya. Akhirnya dia sering hubungan, dia sering chatting-chattingan, dia sering bahkan ngasih pulsa, bahkan uh, eh, SMS, sms saya sayang-sayangan. Ketika saya hati, maka dia bilang, istri itu harus taat sama suami, dia aja. Nah ini cara mempraktekkan taat kepada suami seperti ini salah. Ya, tidak seperti ini taat kepada suami yang benar. Taat kepada suami yang benar itu adalah dia apabila perintah suami dalam kebaikan dia taati. Makanya syarat taat kepada makhluk itu dua. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu bil ma'ruf. Yang kedua, la ta'ata fi isqatil wajib. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, tidak ada ketaatan dalam rangka menggugurkan kewajiban terhadap Allah. Adapun mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka saya mengisi kajian seperti ini dua jam. Jadi ini panjang, menarik panjang dan saya cuma bisa bilang ringkasannya yaitu antara suami dan istri punya hak bersama yang wajib dilakukan bersama-sama. Bukan haknya suami, bukan haknya istri. Di antaranya satu, sering-sering memaafkan pasangan. Yang kedua, tenggang rasa di dalam kesedihan dan kesenangan. Yang ketiga, saling tolong menolong di dalam ketaatan dan kebaikan. Yang keempat, jaga rahasia masing-masing. Yang kelima, seorang suami, seorang istri menjaga kesucian suaminya atau kehormatan suaminya dan seorang suami menjaga kesucian istrinya. Nah ini akan terjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita ingin mengambil atau memberi rumah tapi kita tidak punya kemampuan untuk membeli cash? maka kami meminta kepada salah satu bank muamalat yang memberi rumah yang ingin kami jadikan lalu menjualnya kembali kepada kami dengan harga jual yang telah kami sepakati dengan cara menyicilnya tanpa penalti jika terjadi keterlambatan saat menyicil. Ini tidak boleh, ini namanya hina. Gampangannya saya dengan antum siapa namanya? Chandra. Saya dengan Chandra. Chandra punya rumah. Eh, apa? Chandra punya uang. Saya ingin rumah. Paham sampai sini? Chandra punya uang, saya ingin rumah. Maka saya katakan kepada Pak Chandra, Pak Chandra beli rumah itu dengan cash. Nanti saya akan beli dari Pak Chandra rumah tersebut dengan kredit. Cara yang terjadi seperti itu ya cara yang terjadi seperti itu maka jawabannya kalau seandainya Pak Chandra beli memang rumah tersebut dan sudah jadi hak miliknya baru setelah itu boleh dijual sama saya Adapun kalau masih belum hak milik Pak Chandra itu nanti riba dan terjadi memang benar kalau rumah itu nanti dicari dibeli oleh Pak Chandra ya tetapi Sebenarnya pasangan ingin menjual kepada saya. Kalau terjadi kerusakan pada rumah tersebut, yang nanggung siapa? Saya apa Pak Chandra? Yang nanggung siapa? Pembeli atau bank? Hah? Bukan Pak Ini keliru. Di situ letak ribanya. Ya, tidak boleh. Maka ya, apalagi terjadi seperti ini. Misalkan saya butuh uang dari dari Pak Saya sebenarnya butuh uang dari Pak Maka kata Pak Chandra, sudahlah begini saja. Saya jual rumah kepada Anda wahai Zainuddin, Ahmad Zainuddin dengan harga 200 juta. Tapi utang Loh, Eh, Pak Chandra, saya nggak punya uang, saya nggak punya rumah kok. Sudah saya jual rumah ini kepada Anda 200 juta dengan cara apa? Ngutang. Kemudian sudah selesai. Oke, ngutang 200 juta. Kemudian saya beli lagi kata kata dari Anda dengan harga 175 juta. Cash. Berarti Pak Chandra ngasih ke saya berapa? 175 juta. Tapi saya harus bayar ke Pak Chandra berapa? Itu namanya hina. Itu yang terjadi di masyarakat. Amin. Ya? Itu namanya riba. Sebenarnya apa sih utang? Apa sih susahnya? Sudah ngutangin saya saya 175 juta, nanti saya bayar 175 juta. Kenapa harus praktek-praktek dengan jual beli jual beli dulu? Nah, ini pak ikhwas sekali Jadi yang seperti ini tidak boleh. Allah Meskipun Eh, kalau mencicil terlambat tidak penalti, bukan ukuran. Yang jadi ukuran adalah apakah kita menambah dari hutang kita atau tidak. Wallahu Lain selanjutnya apa hukum menggadaikan barang berupa emas? Maka jawabannya boleh. Rohan gadai barang itu boleh. Cuma prakteknya di masyarakat kan keliru. Hukumnya boleh. Gadai itu apa sih sebenarnya? Definisi gadai itu Pinjam meminjam dengan jaminan ya itu gadai pinjam meminjam dengan jaminan ketika saya meminjam kan uang eh, meminjam uang dari Pak Chandra 50 juta maka jaminan saya ini emas itu namanya gadai sekarang saya tanya emas yang saya jaminkan ini sebagai hutang saya untuk hutang saya Apakah milik siapa sekarang? Milik saya atau milik Pak Chandra? Saya contohkan. Saya Ahmad Zainuddin ingin berhutang kepada Pak Chandra. Pak, saya hutang ya 50 juta, jaminannya emas atau jaminannya mobil. Ahmad Zainuddin ingin berhutang kepada Pak Chandra 50 juta, jaminannya mobil. Sekarang mobil ini milik siapa? Milik anak saya meninggal. Kan? Milik saya. Tidak berbeda kepemilikan. Yang keliru adalah orang mengira kalau sudah menggadaikan itu pindah ke kepemilikan. Makanya asal sita kalau nggak bisa bayar. Salah. Nanti kalau saya tidak bisa bayar kepada Pak Chandra 50 juta, apa yang terjadi? Jaminan ini yang kita jual untuk membayar hutang saya. Kalau masih lebih, dikembalikan kepada siapa? kepada pemiliknya kepada saya paham ya Pak nah, itu yang benar nah, sekarang menggadaikan sawah saya punya sawah Pak Sandra punya uang maka Pak saya mau bisa uh, duit nggak 50 juta oh iya apa jaminannya Itu sawah saya gadaikan saya jadikan jaminan ya sudah berarti ya Sawahnya diberikan jaminan. Nah sawah ini tidak boleh diambil manfaatnya oleh pacar. Yang terjadi di banyak masyarakat apa? Sawah ini diambil manfaatnya, dicoba tanami hasilnya diambil oleh pacar juga. Demikian. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya KPL? Ya, kredit perumahan apa? Kepemilikan rumah. Ya, ini kalau seandainya terjadi riba tidak boleh. Saya eh, tidak tahu bagaimana mekanisme KPR, tapi kalau seandainya terjadi tiga pihak seperti yang saya katakan tadi, ya, kita dihutangi dan bayar lebih maka ini riba. Banyak bank-bank sekarang yang mengatasnamakan syariah, tapi praktek di lapangan sama saja dengan bank konvensional. Contohnya, jika kita ingin mengambil rumah melalui bank yang atas namanya syariah, e, tapi syarat pengambilannya tidak beda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem penalti dan DP sekian. Permasalahannya kalau DP tidak jadi masalah. Ya, kalau DP tidak jadi masalah. Akan tetapi permasalahannya adalah kalau jatuh batas tempo karena cas, nah ini riba atau lebih parah, lebih e, termasuk juga adalah kalau seandainya bank tersebut mensyaratkan saya e, kamu harus mengkredit kepada saya sekian bulan sekian ratus ternyata ketika kita kalkulasikan itu lebih daripada hutang kita kepada bank maka ini bank intinya pak kalau tiga pihak itu kita bayarnya sama atau tidak dengan hutang kita kalau lebih berarti itu apa? Bila akhwat sholat berjamaah apa satu saat atau apa ada perbedaan? Nah, satu saat, Ya, satu sat bersama meluruskan saat, Ya. Eh, oh maksud maksudnya mungkin ini tidak diimami oleh laki-laki. Ya. Maka jawabannya, kalau seandainya perempuan-perempuan berjamaah tidak ada imam laki-lakinya, maka sang imam di dalam saf di tengah saf sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma. Mereka kalau jadi imam, mereka di dalam saf di saf pertama di tengah saf. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang menyogok atau menyuap mendapatkan suara demi menduduki sebuah jabatan? Maka ditakutkan ini melegalkan proses eh, yaitu pemberian hadiah kepada orang-orang agar mendapatkan harta sebelum dibagikan. Ini seperti orang yang kalau e, terjadi jihad di jalan Allah, kemudian ada harta rampasan perang, kemudian harta rampasan perang itu diambil sebelum dibagikan, itu namanya golul. Maka dikatakan ini adalah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu melegalkan perbuatan orang akhirnya bisa mengambil hulul yaitu harta rampasan perang diambil sebelum dibagikan dan itu haram hukumnya dan termasuk dosa besar bagaimana dengan orang yang tidak mengambil uang atau sokongan tersebut tetapi ikut membantu membagikan uang tersebut <laughs> sama ya karena saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Suami saya bekerja di satu perusahaan yang di mana di situ ada simpanan wajib tiap bulan dan ada pembagian hasil simpanan tiap tahunnya. Apakah hasilnya itu riba? Nah, sekarang simpanan wajibnya itu digunakan untuk apa? Kalau simpanan wajibnya digunakan sebagai investasi, kemudian eh, diaduk menjadi sebuah usaha, usaha tersebut akhirnya nanti bagi hasil, untung sama untung, rugi sama untung, eh, rugi sama rugi, rugi sama untung gimana? Ya? Rugi sama rugi, maka ini mubarak. Tidak mengapa bagi hasil, sistem bagi hasil. Tapi kalau seandainya eh, simpanan wajib tersebut adalah hanya sebagai simpanan dan statusnya simpanan, kemudian kok oh, dapat hasil ini dari mana? Ini pertanyaan. Itu yang terjadi pada bank-bank konvensional. Kita menyimpan dalam bahasa Arab itu wadiah menyimpan, menitipkan uang. Yang namanya titipan uang itu kan begitu saja, dititipkan, tidak boleh dipakai kemana-mana, dia boleh diaduk. Ya, kalau diaduk-aduk berarti kita sudah tidak ada, tidak aman Nah, hasil interest orang kadang menyebutnya interest, riba atau apalah keuntungan, ya bunga, apa saja namanya. Yang penting kalau seandainya cuma menitip berarti uangnya kan cuma segini gitu aja tidak bertambah. Kok bisa bertambah? Nah ini pertanyaan. Itu riba. Nah ini Allah e, eh, pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suami mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan Untuk membeli rumah di luar Sanata Suami hanya membayar pokok pinjaman saya dipotong dari e, saja, dipotong dari gaji hingga masa pensiun tiba. Sedang bunganya dibayarkan oleh perusahaan. Mohon pencerahannya apakah pinjaman seperti ini diperbolehkan dalam syariat Islam? insyaallah lebih dari itu Lebih baik anda nyari orang kaya yang diluaskan rezekinya, kemudian kita pinjam uang dan kita Pak saya bekerja di sana Pak, saya jamin setiap bulan saya akan cicil. Itu lebih bagus. Dibandingkan tadi ada riba-riba yang juga. Karena ribanya yang bayar siapa? Perusahaan. Berarti kita tolong menolong dalam riba. Wallahu a'lam. Karena hadisnya ya, la'anallahu akila riba wa mukilan wa syahidai wa kadhiba wa qala sawa. Allah melakukan pemakan harta riba, peminjam dari harta riba, yaitu memberi makan harta riba, itu peminjam uang. Kemudian kedua saksinya, kemudian penulisnya. Dan Nabi mengatakan mereka sama. Itu dapat laknat sama. Lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Nah, yang selanjutnya saya mempunyai kerabat orang tua, saudara kandung atau keponakan dan lain-lain yang tidak terlalu mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan karenanya kami selalu mendahulukan infak atau sedekah kepada kerabat-kerabat tadi daripada infak kepada yang lain, termasuk infak untuk membangun masjid, sekolah dan lain-lain. Jika masih ada rezeki berlebih, biasanya barulah berinfak untuk masjid terlebih dahulu, bersedekah kepada kerabat. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Apakah ini tercela atau tidak? Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu ala miskin sadaqah, was-sadaqatu ala birrahim sadaqatu wasilah." Bersedekah kepada orang miskin disebut pahala sedekah. Bersedekah kepada para kerabat yang juga miskin mendapatkan dua pahala, sedekah dan menyambung hubungan kerabat. Dan ini prioritas. dalam Islam itu terkenal namanya memperhatikan skala prioritas. Saya beri contoh ya. Di antara adzan dan iqamah, mana yang lebih utama? Mana yang lebih diprioritaskan skalanya? Apakah membaca Al-Qur'an atau berdoa? Berdoa. Kemudian di dalam ketika orang ketika khutbah sudah dikumandangkan. Apa? Ketika azan sudah dikumandangkan hari Jumat, Khatib sudah duduk di atas mimbar. Kita datang dalam keadaan sedang dikumandangkan azan. Mana yang lebih utama? Yang diprioritaskan. Apakah kita mendengar azan atau sholat tahiyatul masjid? Hah? Sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena men menjawab azan lebih rendah kedudukannya dibandingkan mendengarkan khutbah. Nah ini namanya skala prioritas. Begitu juga dalam sedekah. Mana yang lebih utama? Bersedekah kepada kerabat, meskipun jauh rumahnya, atau bersedekah kepada pembantu kita yang selalu bersama kita? Maka jawabnya, bersedekah kepada kerabat tidak didahulukan. Lebih diutama dibandingkan bersedekah kepada orang-orang selain kerabat. Wallahu Tuhan. Nah, yang selanjutnya bagaimana hukum menggunakan barang gadaian sebagai upah perawatan selama belum jatuh tempo? Contoh memanfaatkan motor karena sudah dibeli poli servis dan lain-lain, sudah dibelikan poli servis dan lain-lain. Maka jawabannya tidak, tidak diperbolehkan karena itu mengambil keuntungan dari hutang piutang. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu qardin jara naf'an fa Setiap pinjam pinjam yang ditarik keuntungan di dalamnya maka itu adalah riba. Boleh dalam dua hal. Hewan yang diambil susunya dan hewan yang ditunggangi. Diambil susunya bagaimana? Misalkan saya minjem uang dari Pak Chandra, yang kemudian saya gadaikan, saya jaminkan sapi. Sapi tersebut otomatis harus makan. Karena saya tidak punya uang yang memberi makan Pak Chandra atas sapi tersebut. Maka sapi ketika diberi makan ada susunya. Maka Pak Chandra boleh mengambil susunya sesuai dengan harga rumputnya sesuai dengan harga yang empuk yang diberikan makan dijadikan makan sebagai makanan untuk sapi tersebut. Contoh yang lain lagi, hewan yang ditunggangi. Boleh saya memakai hewan yang ditunggangi ketika itu digadaikan kepada saya, asalkan e, selama selama jarak sebanyak e, saya memberikan makan kepada hewan tersebut. Misalkan saya menggadai, Pak Chandra menggadaikan kepada saya kuda. Saya kasih 50 juta sebagai utangan, Pak Chandra menggunakan e, menggadaikan kuda. Kuda tersebut kan ditunggangi. Nah, karena Pak Chandra nggak punya duit, akhirnya saya yang menggunakan kuda tersebut. Nah, saya boleh menunggangi kuda tersebut dengan harga rumput. Jadi kalau dari sini, ya ke Imam Syafi'i ke rumahnya Pak Ridwan sana atau di Masjid Baitul Rahman sana itu berapa hak berapa kalau orang naik bentol naik kuda misalnya berapa harganya maka saya berat beli rumput untuk kuda tersebut berapa nah, sama ya sesama itu berarti boleh saya memakainya lebih dari itu dilarang karena mengambil keuntungan dari paham maksud saya pak hanya hewan yang diambil susunya makhluk dan yang ditunggangi yang boleh diambil e, keuntungan itu pun sesuai dengan barteran yang kita berikan kepada hewan-hewan tersebut tidak bisa dikiaskan motor motor kan kita tambahi bensinnya kita berikan olinya kalau begitu boleh dipakai dong Ustaz ya paham maksud saya demikian Allah Zuhur jam berapa? Dua menit lagi. Ya. Pertanyaan terakhir, saya mendepositukan sejumlah uang, tujuannya untuk keamanan, namun memperoleh sejumlah bunga. Bagaimana hukumnya sama? Deposit itu kan menyimpan. Menyimpan 100 juta berarti uang kita berapa? 100 juta, kan menjadi 105 juta. 5 jutanya itu berarti riba bunga interest. Ya Allah. Bagaimana hukumnya jual beli dua harga kredit dan cash ini sama nih? jangan-jangan tidak paham nih, saya takutkan. Apakah Allah bisa mencampuri mengampuni pemakan harta riba? Jika eh, jika pemakan harta riba bertobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu dan jika dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka eh, di bawah kekuasaan atau kehendak Allah nanti pada hari kiamat. Karena Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang musyrikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Demikian wallahu a'lam.